Allah taala waktu untuk menuntut ilmu merupakan nikmat yang paling besar karena bekal ilmu adalah bekalnya untuk semua para utusan Allah taala dari nabinya maupun dari utusannya. Maka bekal utama yang Allah berikan kepada nabinya dan utusannya untuk mengemban amanat yang sangat mulia ini adalah yaitu ilmu. Yang nomor dua kami juga menyampaikan jazakumullah khairan eh, kepada antum semuanya yang sudi membantu kedatangan kami dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya menjadi orang yang sifatnya menuntut ilmu syar'i karena itu pokoknya dan juga menjadi orang yang sifatnya bisa mengamalkan ilmu syar'i dan juga menjadi orang yang sifatnya bisa mendakwahkan ilmu syar'i. Walaupun tahimu ilmu yang lain urusan dunia hendaknya kita sampaikan pula. Maka kesempatan yang sangat mulia ini yaitu kita akan membahas keutamaan menuntut ilmu. Dan tidak mungkin kita akan bisa bertemu titik satu dengan yang lainnya kecuali apabila kita menyadari maraji atau referensi atau rujukan kita kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga keterangan para sahabat radhiyallahu anhu. Inilah titik temu kita di dalam kita nanti berbicara atau menyampaikan ilmu atau menanyakan tentang sesuatu. Karena kita diikat oleh Allah Ta'ala dengan tin, yaitu dengan Al-Quran dan hati yang sahih, sebagaimana Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan berselisih dan wajibnya kita berpegang kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum karena Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi radhiyallahu anhum wa radwan Pendahulu-pendahulu yang pertama yaitu sahabat muhajiri dan ansar dan orang-orang pengikut mereka yang setia yang mana Allah meridai mereka dan mereka ridha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga ini yang menjadi pokok pembahasan kita untuk menyampaikan masalah ilmu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yaitu Al-Mujadalah ayat yang nomor 11 يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انسزوا فانسزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wahai orang yang beriman, kita dipanggil oleh Allah Ta'ala Allah Ta'ala kasih sayang derajat hamba yang beriman. Tatkala kalian dikatakan berlapang-lapanglah dalam satu majlis. maka lapangkanlah karena Allah akan melapangkan dirimu. Dan ketika kalian disuruh berdiri, maka berdirilah. Karena apa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan para ulama tafsir termasuk Syekh Abdul Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala menjelaskan di dalam tafsirnya Al-Karimur Rahman rahimahullah taala bahwasanya ayat ini membahas masalah keutamaan yaitu menuntut ilmu. Bagaimana kita bisa berlapang-lapang ketika ada datang saudara kita yang datang terlambat untuk mendapatkan tempat menuntut ilmu pula. Dan Allah Ta'ala tidak mengangkat derajat seseorang. Melainkan dengan dua yang pokok, yaitu dengan iman dan dengan ilmu. Makanya perlu kita bahas apa yang akan kita sampaikan masalah ilmu ini. Dan ilmu ayyuhifah merupakan pertamanya dari segala sesuatu. Urusan dunia harus diawali dengan ilmu. Bagaimana beribadah tanpa diawali dengan ilmu. Bayangkan orang mau masuk ke pabrik ditanya dulu dia ilmu, ijazahnya apa dia. Urusan dunia dikejar dengan ilmu. Bagaimana kita kaum muslimin untuk mengejar surga tanpa ilmu? Yang nama dua Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kita itu ibadah. Ibadah harus dasarnya ilmu. Bagaimana kita tidak menuntut ilmu din yang itu merupakan syarat diterimanya amal kita. Maka Mempelajari ilmu din merupakan pokok bagi kita kaum muslimin hidup di permukaan dunia ini. Kemudian perlu kita memahami makna secara umum yaitu tentang hakikat ilmu. Ilmu sebagaimana disebutkan di dalam bahasa atau definisi menurut lugah atau bahasa yaitu idrakus syai' ala ma kana alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu dengan pasti. Seperti bahwasanya keseluruhan itu lebih besar daripada bagian. Itu namanya ilmu. Ya, jadi ini adalah air. Ini bukan yang lain, ini adalah air, ini adalah air menjadi mengetahui sesuatu dengan pasti. Maka itu adalah ilmu. Dan kebalikannya adalah jahal. Al-ilmu itu al-ja'lu. Bodoh. Nah, ilmu menurut bahasa ini tidak mutlak baik. Karena kita melihat sesuatu dengan pasti. Ada sesuatu yang kita lihat, itu adalah kemungkaran. Bukankah orang mencuri juga punya ilmu? Juga orang yang ingin menipu orang juga pakai ilmu dia. Jadi ilmu yang selain yang ilmu secara umum tidak memastikan dia itu baik. Dan itu seperti kita maklumi sendiri. Jadi ada yang baik dan juga ada yang jelek. Namun yang perlu kita bahas di sini adalah ilmu bagaimana kita yaitu memahami ilmu yang mesti ilmu itu hak benar dan mesti banyak manfaatnya dan tidak sia-sia ilmu itu dan ilmu itu tidak ada madaratnya. Ini yang kita kaji. Jadi kita tidak mengajikan tentang ilmu bagaimana di pabrik karena kami tidak punya keilmuan dalam hal ini. Namun bagaimana yaitu kita bisa mengenalkan kepada antum semuanya ilmu yang pokok yang menjadi kebutuhan kita. Ya. Dan ilmu itu pasti manfaatnya tidak sia-sia ilmu itu dan tidak ada madaratnya. Maka ilmu yang dimasukkan di sini adalah ilmu din. Ilmu syariat Allah taala yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala memberikan penjelasan bahwa kalimat al-ilmu kalau dalam Al-Qur'an di dalam hadis yaitu ilmu wahyu yaitu kalamullah bicaranya Allah taala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih maka ini ilmu yang tidak mungkin berubah dan tidak mungkin salah bagaimana Allah bicara kemudian salah nah, ilmu ini yang harus kita kenal terlebih dahulu sebelum ilmu duniawi sebagaimana Allah taala membekali para utusannya termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat yang pertama kali turun kepada beliau ayat tentang ilmu tauhid maka turun Allah menurunkan ayat di dalam surat Al-Alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq maka ini namanya ilmu yang mesti manfaatnya dan juga ilmu yang di sini tidak mencakup ilmu yang lain dulu, tetapi ilmu kekhususan di dalam Al-Quran dan Hadis, ya yang nanti akan kita bahas tentang faidah ilmu duniawi. Maka Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 9, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun? Innama yatadzakkaru ulul albab." Qul bicaralah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Membahas masalah ilmu di sini. Innama yatadzakkaru. Sesungguhnya yang bisa mengambil peringatan. Siapa itu ulul albab? Orang yang punya akal. Orang yang sehat akalnya. Dan ilmu di sini bukan sembarang ilmu yang itu perasaan manusia. Hasil uji coba manusia tetapi yang dimaksudkan di dalam ayat ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Beliau mengatakan barang siapa yang dikendaki oleh Allah Ta'ala orang itu baik. Mayuritillahu bi khairan. Khairan bukan syarar. Mayuritillahu bi khairan. Bihi khairan siapa yang dikendaki oleh Allah Ta'ala orang itu baik dia. Dunia dan akhiratnya. Maka dia mengatakan yufakihu fitin. Maka Allah Ta'ala akan memberi pemahaman orang itu tentang tin. Ini menunjukkan pokoknya ilmu. Yang mesti manfaatnya di dunia kita dan di alam barzaknya bahkan juga di alam akhiratnya. Dan ilmu ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Ya, banyak disampaikan dan kurang diperhatikan. Kalau beliau sudah mengatakan paling baiknya manusia memahami din, berarti paling jeleknya manusia orang yang tidak faham din dan betul. Ini kita bukan meremehkan ilmu yang lain, bukan. Tetapi kita sebagai kaum muslimin ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana kita bersaksi asyhadu an la ilaha wa anna Muhammadar Rasulullah lalu kita tidak memahami dinnya itu secara detail. Padahal ilmu din kebutuhan 24 jam. Kalau ilmu duniawi tidak. Kita mau masuk masjid butuh ilmu din bukan ilmu duniawi. Keluar masjid juga demikian. Mau ketemu istri butuh ilmu din. Apa yang kita baca. Ya. Kita salat butuh ilmu din. Wudhu butuh ilmu din. Makan kanan atau kiri butuh ilmu din. Keluar masuk rumah butuh ilmu din. Menghadapi musuh butuh ilmu din. Setiap ibadah bahkan gerakan tidak ada yang tidak disebut ilmunya. Bagaimana kita tinggalkan. Inilah ayu Alifah yang perlu kita merasa kekurangan kita, kedaliman kita terhadap diri kita sendiri. Beliau mengatakan paling baiknya manusia Mayuritillahu bi khairan yufaqihu fitin. Siapa yang dikendaki oleh Allah Ta'ala Baik orang itu Maka dimudahkan oleh Allah Ta'ala Orang itu untuk din Ini untuk mengontrol diri kita Berapa jamkah setiap hari kita menuntut ilmu pokoknya ini Jika ada orang berlangganan koran dia Melihat internet melihat berita dunia Berapa jam kita baca ayat Al-Quran Saya tanya karena kita orang muslim Berapa jam kita baca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi kebutuhan pokok kita. Dari mulai bangun sampai tidur kita membutuhkan ilmu din. Ini ya lupa. Karena sekarang ilmu din kayaknya sudah disunat, dipotong. Mereka terharu dengan ilmu duniawi. Bukan berarti kita dilarang untuk mencari ilmu duniawi. Namun pokoknya ilmu yang menjadi syarat diterimanya amal, Bagaimana kita tidak memahami ilmu ini? Inilah yang kami maksudkan dalam istimewa kita, majelis kita, bagaimana kita memahami hakikat ilmu ini. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi penjelasan kepada kita. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhamah. وإنما ورث العلم فمن أخذه أخذه بحظ وافر Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innal anbiya lam yuwarrisu dinar wala dirham." Para anbiya tidak mewariskan umatnya berupa emas dan perak berupa harta yang banyak. Bayangkan seandainya beliau mewariskan gunung Uhud itu zahaban berupa emas, barangkali tidak sampai di negeri kita. Dan memang betul. Tapi ilmu subhanallah disampaikan bertambah banyak. Ini panutan kita yang kita bersahadat setiap sholat. Fahamkah kita dengan syahadat itu? Ya. Kita kaum muslimin akan mas'ul bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala inda Allah. Maka beliau memberikan penjelasan kepada kita para nabi bukan mewariskan urusan dunia yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya meninggal dunia wa alaihi dainun. Punya hutang dia. Tidak mewariskan harta yang banyak tetapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadahu bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambilnya ilmu itu mengambil bagian yang banyak. Dan inilah para ulama ketika di uh, ketika mendengar kalau Allah taala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ilmu yang dimaksudkan adalah Allah taala wa qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ashabun radhiyallahu anhum jami'ah. Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Ahli Sunnah. Ya. Apa kata beliau? Al-ilmu ghairul Qur'ani musyilatun. Ilmu selain Al-Quran cuma menimbulkan pikiran. bila hadis. Kecuali itu, itu hadis Rasulullah SAW. Wal fikih. Dan kecuali itu adalah fikih. Dan ilmu adalah Qala Allah Ta'ala wa Qala Rasuluh Sallallahu Alaihi Wasallam Ilmu adalah Qala Allah Ta'ala wa Qala Nabi Maka selain itu adalah waswas was syaitan ini kami sampaikan hadis, kami sampaikan ayat, kami sampaikan Al-Quran. Kalau kami berpendapat dengan pendapat saya, antum punya pendapat. Tapi kalau kalau Allah Ta'ala kita harus sami'na wa ta'na. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam harus sami'na wa ta'na. Bahkan juga Allah mengatakan wa mayyuti'ir Rasulah faqal atau Allah. Siapa yang taat kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ali Sunnah, Salafus Salih, memberitahu bahwasanya selain daripada Al-Quran menyibukkan pikiran, ilmu aklani, ilmu tasawuf, ilmu eh, ilmu kalam, ilmu ada waswas minasyayatin. Tetapi kalau Allah Taala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ilmu dan juga Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Mengatakan al-ilmu qala Allahu qala Rasul qala sahabatu hum ulul irfan. Ilmu adalah qala Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Ilmu adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu adalah perkataan sahabat mereka orang yang ahli ilmu, ahli irfan. Kami sampaikan karena kita bicara masalah ulumuddin. Bicara masalah ulumuddin sumbernya bukan dari falsafat. Sumbernya bukan dari akhlaniin logika bukan. Tapi sumbernya kalau Allah Ta'ala wa kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian ayol ikhwah. Bahwa ilmu hakikat ilmu yang mesti manfaatnya dan mesti membawa berkah kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat adalah ilmu Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian ilmu yang wajib kita pelajari. Setelah kita memahami kata-kata ilmu, mahwal ilmu, kemudian kita mempelajari atau kita ingin mengetahui ilmu yang wajib yang kita eh, ilmu apa yang wajib kita pelajari. Kita perlu memahami makna wajib wajib apabila dikerjakan dia dapat pahala. Dan apabila ditinggalkan dia mendapatkan siksa. Sedangkan makna mubah boleh boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan. Yang kami sampaikan di sini ilmu apa yang wajib kita kaum muslimin mempelajari. Bukan yang boleh. Kalau yang boleh banyak, tapi yang wajib dipelajari. Maka ilmu yang wajib dipelajari oleh kaum muslimin pertama kali adalah ilmu din. Ya. Maka ilmu din adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Ini yang wajib kita belajar terlebih dahulu. Ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dambik. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang hak yang disembah kecuali Allah dan mintalah ampun kalian atas dosamu. Maka Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan al ilmu qabla al qawli wal amal. Ya. Ilmu itu harus didahulukan sebelum orang itu bicara, sebelum orang itu berbuat. Demikian juga wajibnya kita menuntut ilmu din ini karena Allah taala berfirman dalam surat An-Nahl 43, "Fas'alu ahla dzikri." In kuntum la ta'lamun. Fasalu bertanyalah, belajarlah. Orang itu disuruh bertanya karena jahil, karena bodoh, karena tidak tahu. Kepada siapa kita menuntut ilmu ini? Ahla zikri kepada orang yang ahli ilmu. Dikatakan Al-Quran zikrun karena Al-Quran itu peringatan untuk manusia. Maka Allah mengatakan fasalu ahla zikri. Bukan ahla dunia. Tetapi fas'alu ahli zikri dan semua para ulama tafsir mengatakan ahli zikri adalah ulama sunnah. Ya. Ada lagi yang dimakan Taurat karena untuk orang dahulu, maka kita kembali kepada Al-Qur'an. Maka fas'alu di sini ada dua kelompok manusia. Kelompok manusia awam yang tidak tahu ilmu din berkewajiban menuntut ilmu din dan bertanya. Fas'alu Disuruh bertanya karena tidak tahu. Kemudian ahlat dikri bagian dari orang yang punya ilmu din. Ya. Maka kita hendaknya menuntut ilmu dan fas'alu adalah fi'il amar yang menunjukkan al-asru fil amri lil wujud. Menurut asal perintah itu menunjukkan wajib. Ini dalil yang pertama. Dan juga dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kita wajib menuntut ilmu ini banyak sekali. Tadi yang saya jelaskan dari surat Muhammad ayat nomor 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan penjelasan kepada kita semuanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin <coughs> menuntut ilmu adalah wajib untuk setiap kaum muslimin. Jadi hukumnya wajib. Dan kalimat ilmu sekali lagi, kalau kita mau mempelajari, yaitu kitabnya para ulama sunnah yang dimasukkan ilmu yang mesti benarnya. Yaitu kalau Allah Ta'ala wa kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena dia mengatakan talabul ilmi, menuntut ilmu din. Faridah itu wajib yang jika dikerjakan kita dapat pahala dan jika ditinggalkan mendapatkan siksaan. Naudzubillah min Kepada siapa ala kulli muslimin kullu menunjukkan lil jami' semuanya kaum muslimin wajib mempelajari mutin. Yang kecil yang besar laki-laki maupun perempuan. Karena ilmu din ini adalah bekal untuk kita beribadah kepada Allah. Karena kita beribadah bukan dengan perasaan, bukan dengan hasil musyawarah, Bukan dengan penemuan berbeda masalah urusan dunia dengan uji coba. Yang dulu tidak ada pesawat, sekarang ada pesawat. Yang dulu tidak ada handphone, sekarang ada handphone. Tapi ilmu din tidak ada ilmu percobaan. Karena ada sumbernya wahyu. Maka menuntut ilmu din wajib ain. Masing-masing kaum muslimin Membelajarnya. Bagaimana kita mau sholat tanpa ilmu din? Bagaimana anak kita sholat begitu saja diserahkan tanpa tahu doa yang dibaca dan juga tidak mengerti apa yang dibaca. Padahal sholat itu isinya doa, permohonan kepada Allah Ta'ala, janji kita di hadapan Allah. Ini yang harus kita fahami. Ya. Dia mengatakan talabul ilmi faridatan ala kulli bukan ala ba'zi, bukan ala afrodil muslimin. Tetapi Allah kulli muslimin wajib untuk setiap kaum muslimin. Laki-laki perempuan, bangsa apapun dia, kecil maupun besar. Nah. Karena dengan ilmu ini kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan ilmu din ini kita bisa mengenal Allah Ta'ala. Dengan ilmu din kita bisa mengerti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ilmu din itu kita bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Dengan ilmu din ini kita bisa yaitu memiliki akidah yang benar. Karena akidah tidak bisa dengan perasaan. Akidah adalah urusan yang gaib yang itu kita fahami, kita ketahui itu dengan ilmu. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ilmu yang wajib kita dipahami oleh kaum muslimin. Mayyuritillahu bihi khairan yufaqihu fitin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala orang itu baik maka Allah memudahkan dia memahami tin ini. Wa innama ana qasimun katanya beliau, saya cuma bagi-bagi. Wallahu yu'ti. Sedangkan Allah yang memberi. Perlu adanya ikhtiar. Walan tazala hadil ummatu. Waalaikumsalam. Qaimatan ala amrillah. Senantiasa Allah terus menerus umat ini akan yaitu berdiri di atas perintahnya Allah Ta'ala. Akan istiqamah di atas yaitu hukumnya Allah Ta'ala. La yadurruhum man khalafahum. Tidaklah akan membahayakan kepada mereka orang menyelisihinya. Hatta ya'ti amrullah sampai ketentuan Allah Ta'ala datang kepada kita semuanya. Ini menunjukkan pentingnya kita yaitu mempelajari ilmu din karena merupakan bekal atau persyaratan kita untuk bisa mengerjakan sesuatu yang sifatnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada pertanyaan yang perlu dijawab di sini mengapa umat Islam wajib menuntut ilmu din? Karena pertama amal ibadah seseorang tidak akan diterima tanpa dasar ilmu. Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Jangan berkata, jangan berbuat tanpa kita tahu ilmunya. Yang nomor dua bagaimana kita menjadi orang yang ikhlas beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Sedangkan ikhlas dibutuhkan dengan ilmu dulu. Makna ikhlas akan kita ketahui kalau kita mempelajari tin. Demikian juga kita tahu itu yang wajib, ini yang sunnah, ini yang haram, ini yang makruh, ini yang mubah dengan ilmu din. Bukankah kita dilarang oleh Allah Ta'ala dengan beberapa larangan bagaimana kita bisa menghindari larangan itu kalau kita tanpa menuntut ilmu din? Allah memerintahkan kita salat, memerintahkan kita siap, memerintahkan kita berbuat baik kepada tetangga, kepada orang tua, anak yang lainnya. Itu adalah ilmu. Dari mana kita bisa melaksanakan yang wajib itu tanpa kita memahami Maka menuntut ilmu din adalah fardu ain. Ya, ini yang harus kita fahami. Karena Allah tidak menerima amalan seseorang sekalipun ikhlas karena Allah Ta'ala tetapi apabila dasarnya tidak ada contoh dari beliau maka ditolak. Beliau mengatakan mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan dari kami katanya beliau maka ditolak. Siapa yang beramal walaupun jutaan amal yang dikerjakannya Walaupun berkali-kali amal itu dikerjakan, tapi kalau tidak ada contoh tidak ada dalil maka ditolak. Orang mengatakan mulut Nabi niatnya ikhlas karena Allah Taala. Pernahkah Rasulullah SAW mengatakan mulut Nabi? Mengadakan peringatan Isra Mi'raj, mengadakan nuzulul Quran. Sekalipun mereka bermaksud baik, tapi karena tidak ada tuntunan, tidak dikerjakan sebagaimana kita tidak menjombai maulud peringatan maulud Nabi di negara Qatar ini atau di Saudi yang lain karena memang tidak ada tuntunan. Jadi ibadah bukan bukan dengan perasaan, lain dengan urusan dunia. Kita rasa dulu oh, gini baik, kita coba. Ternyata tidak cocok, kita ganti lagi. Tapi urusan din ada dalil kita kerjakan, tidak ada dalil kita tinggalkan. Maka untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Yang wajib maupun sunnah butuh ilmu. Untuk meninggalkan larangan Allah Ta'ala, kita bisa meninggalkan larangan itu karena kita tahu itu larangan. Dari mana kita mengetahui larangan itu? Dari wahyu pula, dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ya Bukti bahwasanya menuntut ilmu pengetahuan dunia itu bukan wajib untuk kaum muslimin. Sekali lagi saya beritahu supaya tidak ada kejanggalan dalam diri kita. Menuntut ilmu duniawi itu bukan wajib ain untuk kaum muslimin. Tetapi itu mubah. Bahkan yang mengatakan fardu kifayah harus ada kaum muslim yang mempelajarinya dipertentangkan oleh para ulama seperti dikatakan oleh Syekh bin Sa'imin rahimahullah taala di dalam kitab Al-Ilmu satu contoh di situ saya sampaikan yaitu Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwa saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati orang-orang yang sedang berada di puncak atau di pucuk pohon kurma. Karena orang Saudi atau di Qatar banyak yaitu pohon-pohon kurma. Tak lama kemudian beliau itu tahu atau melihat ada apa yang dilakukan oleh orang itu. Jadi beliau menanya kenapa si fulan datang di yaitu kebun-kebun kurma itu. Para sahabat memberi jawaban, mereka ini wahai Nabi sedang mengawinkan pohon kurma dengan meletakkan benang sari pada putih akar yaitu lekas untuk berbuah. Ini para sahabatnya jadi ketika dia punya pohon kurma maka bagaimana dikawinkan kurma itu dengan pejantannya? Nah. Maka Rasulullah SAW berkata, nah beliau imamnya para sahabat berkata apa katanya? Aku kira perbuatan eh, ya nama, aku kira perbuatan mereka itu tidak ada gunanya. Nah, aku kira. Jadi beliau mengatakan, oh, tidak ada gunanya itu. Kemudian apa katanya? Kemudian mereka diberitahu tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memberitahu tidak perlu kurma itu kamu kawinkan biar begitu saja biar berbuah. Maka karena itu sabdanya beliau, maka itu karena istiadatnya beliau, maka diikutilah oleh para sahabat itu. Ternyata selang beberapa hari, ya, Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahu bahwa pohon kurma yang dulunya dikawinkan itu tidak berbuah lagi ketika tidak dikawinkan. Ya. Sampailah berita itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti menunjukkan lebih pandai mana dalam urusan dunia sahabatnya kah atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sahabatnya. Ya. Seandainya ilmu dia itu pokok yang harus difahami oleh kaum muslimin, mestinya Rasulullah SAW dulu yang lebih paham dalam masalah ini. Ini bukan berarti kita meniadakan ilmu dunia jangan difahami seperti itu. Cuma kita itu bertanya berapa jamkah setiap hari kita itu mempelajari ilmu din ini dibandingkan berapa jam kita membaca ilmu dunia ini. Ini yang menjadi pertanyaan supaya dijawab. Ya. Karena ilmu tinta kok urusan hidup kita. Ya. Walaupun dunia juga menjadi pokok yang menjadi permasalahan. Karena kaum muslimin sekarang ini mempelajari ilmu karena sudah lumpuh. Lemah dia kalah dengan urusan dunianya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka hadis ini diwakilkan Imam Muslim. Apa kata beliau? Inkana yan yanfa'uhum dalika apabila memang menyetek atau mengawinkan kurma itu bermanfaat. Nah, jadi ini beliau menyerahkan urusan ini kepada sahabat. Fal yasnauhu silahkan kamu berbuat. Itu tadi kan pendapat saya. Saya kira tanpa dikawinkan itu bagus dan yaitu buahnya panennya baik. Tapi kalau kamu menganggap bahwa usahamu seperti itu itu berhasil, apa kata beliau? Fal yasnauhu silahkan para sahabat itu berbuat. Jadi urusan dunia diserahkan oleh beliau, silakan kamu. Apa kata beliau? Fa inni ma dhanantu dhannan fala tu'akhiduni bidzanni. Sesungguhnya saya itu hanya menduka, hanya bicara tentang pendapatku. Maka engkau jangan menyalahkan aku, kan urusan dunia. Walakin idza haddastukum anillahi syai'a. Tetapi aku ini apabila bicara kepadamu tentang wahyu. Bagaimana kita yang benar? Bagaimana ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala? Fahudhu bihi. Maka ambillah. Maka amalkanlah. Fa inni lan akdziba 'ala Allah azza wa jalla. Karena saya tidak berdusta atas nama Allah Ta'ala. Dan ini sebagai bantahan terhadap orang-orang sekuler yang mengaku diri yang muslim tapi menginjak-injak kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin masih baca kitab? Sedangkan orang kafir sudah di langit, dia sudah di planet sana kemari. Ini sangat menyedihkan. Sebagai kaum muslim menjunjung tinggi orang kafir yang mana Allah menghinakan orang kafir itu. Allah tidak pernah menyebut kebaikannya orang kafir. Sekalipun orang kafir itu banyak jasanya, bisa membuat ini. Tidak pernah satu pun ayat Allah menyebut kebaikan orang kafir. Hal ini ayolah saya sampaikan karena tidak sedikit orang yang hanya satu kuku tahunya ilmu tin. Kemudian satu sandal atau satu timba ilmu dunia kemudian dibalik tin ini dianggapnya hina. Dan banyak orang mengatakan kalau kita seperti ini kapan kita menang? Dianggap kemenangan kaum muslimin itu tergantung dari material. Seandainya kemenangan kaum muslimin tergantung dengan material, mestinya Allah Ta'ala memberi kekayaan yang banyak bukan kepada Fir'aun tetapi kepada Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Allah Ta'ala membekali Nabi Musa AS menang melawan Quran, melawan Fir'aun itu dengan ilmu. Kita tidak menyampaikan urusan dunia, kita Kita butuh dunia. Tetapi seandainya orang kafir tidak mampu berbuat seperti itu, tidak harus kaum muslimin membandingi urusan kepanjangan orang kafir dalam masalah urusan dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak cemburu. Wah, kenapa sahabat bisa begitu, aku tidak bisa? Nah. Karena sekarang banyak Islam itu dimatikan oleh saudara kita sendiri. Bayangkan kalau kita lihat dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran yang dibahas oleh Allah Ta'ala adalah ilmu-ilmu berkenaan dengan ilmu din. Ilmu yang juga ada. Para imam ahli hadis lihat Imam Nawawi rahimahullah taala membahas malah riyadhus salihin kitab kitabul iman, kitabul sampai terakhir. Bulul Maram juga begitu yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Imam Bukhari, Imam Muslim, kitabnya telah tampil semuanya. Yang diboyong oleh mereka adalah ilmunya Allah Ta'ala. Nah, ini yang harus kita kedepankan. Supaya umat Islam ini tidak kalah Supaya umat Islam ditolong oleh Allah Ta'ala apabila kita menolong agamanya. Allah mengatakan, Ya ayoladina amanu intan surullah yang surkum. Wisabit akdamakum. Bahaya beriman kalau kamu mau menolong agama Allah. Menolong agama Allah, menolong Allah, menolong agamanya. Mengilmu-ilmunya, mengamalkan dan juga mendakwakannya namanya orang menolong agama Allah. Lihat Rasulullah SAW sendirian berdakwah melawan kekuatan kafir Quraisy saat itu dengan kepandian kebadan yang ada pengikutnya yang banyak tapi siapa yang kalah? Ya. Siapa yang kalah? Dari sejarah tidak ada orang kafir yang dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Apabila orang Islam itu istiqomah di atas yang hak. Dan bersabar ketika ada musibah. Nah ini harus kita kita pahami. Kita tidak mempelajari sesuatu dengan yaitu uh, urusan pikir kita. Tapi bagaimana kita melihat bagaimana kemenangan Rasulullah SAW di dalam berjuang beliau sendirian menghadapi orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Quraisy. Bagaimana Islam itu bisa menang dengan apa Islam itu menang? Bukan dengan rudal dulu, bukan bukan dengan senjata fisik dulu dengan ilmu karena ilmu akan membunuh penyakitnya jiwa bukan membunuh leher memotong leher tidak mengajak manusia untuk berpikir lihat ganasnya sahabat Umar radhiyallahu anhu sebelum masa Islam tetapi subhanallah dengan kaya dan dibaca itu Allah menjadikan hatinya lunak dia masuk di dalam Islam nah itu sejarah yang tidak bisa kita ingkari jadi ilmu ayyuhal yang patut kita kembangkan di tengah masyarakat yang sedang tipis, lemah, lumpuh masalah urusan ini. Bagaimana kita bisa membangkitkan kembali untuk saudara-saudara kita, anak kita, istri kita, dan juga yang lainnya. Karena sekarang banyak di antara kaum muslimin ya meletakkan pendidikan anak ini khawatir lapar, khawatir tidak makan. Sehingga sedih apabila anaknya hanya murni mempelajari ilmu tidak. Kami bicara demikian karena kenyataan tidak bisa ditolak. Khawatir mereka tidak bisa makan. Khawatir tidak punya pekerjaan. Kita khawatir ya kan kalau tidak beribadah kepada Allah. Orang kafir dikasih rezeki, bagaimana orang mukmin tidak dikasih rezeki? Cuma ukuran banyak sedikit bukan ukuran kebahagiaan. Itu ujian. Dikasih harta bila yang banyak itu ujian, Dikasih harta sedikit juga ujian. Tapi manusia yang lalai kepada Allah Ta'ala umumnya karena numpuk-numpuk masalah urusan dunia. Ada ikhwah kita jadi dalam satu mobil berbincang-bincang. Yang dikhawatiri oleh Rasulullah SAW bukanlah kita itu miskin. Tetapi yang dikhawatiri oleh Allah Ta'ala kita ini kalau sudah ter, eh, yaitu tertumpul dengan dunia yang banyak. Satu saat beliau itu salat subuh di masjid. Malamnya namanya sahabat Abu Ubaidillah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu datang dari Teluk membawa upati diletakkan dalam masjid. Bagi hari senyum para sahabat ini karena memang dalam keadaan miskin. Apa kata beliau? Silahkan kamu ambil. Tidak disisikan oleh beliau, silahkan kamu ambil. Di tengah ambil itu beliau bersumpah, Wallahi, Wallahi demi Allah, ma aksa al faqra alaikum. Saya tidak takut kalau kamu itu miskin ya sahabatku ya umatku. Walakin aksa alaikum antub satut dunia. Tetapi saya khawatir yang menimpa kepada dirimu itu kalau kamu itu dikasih dunia yang banyak. Karena umumnya orang tua lalai ibaratnya urusannya dunia. Ini bukan berarti kita tidak boleh Mana ilmu dunia bukan begitu, jangan difahami seperti itu. Rasulullah SAW juga kerja, mengembala kambing juga dan juga berdagang. Namun membandingkan waktu yang beliau gunakan untuk ibadah, jihad fisabilillah yang lainnya dengan waktu untuk berdagang bisa antum pahami sendiri. Malam hari bengkak kakinya salat. Berdakwah pula. Lima waktu salat berjamaah beliau menyampaikan ilmu, berjuang dan juga yang lainnya. Walaupun demikian tidak lepas, tidak pula meninggalkan urusan dunianya. Karena beliau menjelaskan orang mencari kayu bakar di hutan, diikatnya dijual untuk makan itu lebih baik daripada mereka minta-minta. Ya, ini yang harus kita pahami. Kekhawatiran Rasulullah SAW pada umatnya bukan khawatir lapar tetapi khawatir kaya raya. Ya. Sedangkan kita lah ya, khawatir anak kita itu lapar miskin. Ya kan terbalik kan. Dan sekarang lihat dunia internasional ini hancurnya orang karena urusan dunia. Tidak ada ahli hati selalu ditulis dalam koran pencuri, pemabuk, korupsi sekian nggak ada. Subhanallah. Karena ilmu adalah membentengi dirinya. Ini ayo ikhwan. Karena kita meninggal dunia tidak kita bawa dunia itu. Kita punya mobil 100 yang dipakainya satu. Punya rumah 100 yang pakainya satu. Berapalah ukuran badan kita. Tapi manusia tidak pernah dia puas dengan urusan dunia. Allah mengatakan alhaakumut takasur. Hatta zurtumul makabir. Maka akan melalaikan agamamu ibadahmu kepada Allah Ta'ala ketika kalian berlomba-lomba mencari urusan dunia yang banyak. Hanya cari dunia silakan. Karena itu nikmat dari Allah Ta'ala. Namun ibadah jangan dilupakan. Bahkan beliau, para ulama sunnah seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau orang itu sudah berumur 40 tahun para sahabat itu dia pensiun urusan dunianya. Subhanallah. Rasulullah SAW ketika berusia yaitu lanjut Etikafnya biasanya 10 hari menjadi 20 hari. Karena apa orang tertambah hari bukan bertambah banyak umurnya tapi tinggal bertambah dekat matinya. Sedangkan orang mati tidak ada satu pun yang dikasih ATM dia. Ya, nggak ada kaya, ada paling-paling ini kain putih. Berapa lah harganya? Berangkatlah kamu, duniamu tinggalkan di rumah. Tetapi ilmu dini, ya bawahnya, tidur pun di bawah, sakit pun di bawah, pepergian di bawah ilmu-ilmu itu yang menunjukkan kita. Dan juga orang meninggal dunia tiga keuntungan. Idza mata ibnu Adam ingkot amalu. Kalau mati anak Adam sudah putus usahanya illa min satu. kecuali tiga perkara. Sedekatin jariah. Sedekah yang mengalir bagi orang yang dilebihkan oleh Allah Taala hartanya yang halal disisipkan untuk akhiratnya baru ini hartanya manfaat kemudian wa ilmin yuntafa'u ilmu yang mesti manfaatnya yang nomor tiga wabalatin salihin yad'u yad'u anak salih yang mau mendo mendoakannya selanjutnya dijelaskan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa kata beliau Halaman 12 itu antum a'lamu bi amri dunyakum wahai para sahabat kamu itu yang lebih tahu dalam urusan duniamu subhanallah. Tidak iri beliau kenapa sahabatnya pandai ini saya kok tidak pandai. Antum a'lam ini menunjukkan tidak harus kaum muslimin lebih tahu dalam urusan dunia daripada orang kafir. padahal mereka itu budak-budaknya kaum muslimin. Bukan kalau mengatakan waladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Mereka mampu membuat ini, Allah ngasih duit kepada kita, kita makai sudah selesai. Ya, kalau muslimin tidak bisa membuat pesawat, eh, Allah ngasih kita duit sampai sana sini sampai kita. Jadi sesuatu yang mudah apabila kita perlu lemah, kenapa kita harus repot-repot? Bagaimana IC-nya? Ya. Eh, bagaimana persekernya nggak perlu jauh-jauh sudah ada yang membuat. Bagaimana kita sholatnya nah, ini? Nah bagi kita yang mempunyai keahlian dalam hal itu, mari kita manfaatkan untuk kaum muslimin. Ya. Makanya saya bin Utsaimin Allah mengatakan nanti ada ilmu duniawi itu akan bermanfaat dua perkara. Apabila ilmu duniawi itu menunjang ketaatan kita kepada Allah ini adalah perkara yang murah kan. Tapi kalau kita umat Islam subhanallah ini kitab 3000 masuk. Yang diberikan oleh ikhwan kita. Mana ada katnya saya masukkan di sini. Keluar dia terjemahan Quran, hadis, Bukhari, Muslim yang lainnya. Sejarah masuk di sini. manfaatnya kita. Tapi kalau kita tidak memiliki ilmu tin ini nanti masuk Facebook wanita-wanita yang bukan mahram yang kita lacak ya kan Ha, dengan ilmu din itu ya kawan. Maka itu imam untuk kita. Oh ini kita gunakan untuk apa? Nah, maka sekian banyak bisa masuk di sini dia. Berkhutbah tanpa susah kita membawa kitab yang banyak masuk di sini. Nah, tidak akan ada yang bisa memahamkan hal ini kecuali orang itu memiliki ilmu ilmu din. Jadi ilmu duniawi apapun besarnya tanpa ada pengoreksinya, kontrol ilmu duniawi membahayakan. Orang kafir merusak kita dengan CD-nya, porno yang lainnya. Maka Allah memberikan faedah CD itu masuk kajian-kajian. Merekam ini yang lainnya. Nah, wa makaru, wa makaru. Mereka menekan tibu daya, maka Allah yang membalas tipu daya mereka. Jadi kita tidak perlu bagaimana membuat CD. Apabila sudah ada orang membuat, dia membelinya pun murah, satu rel sudah dapat CD. Kenapa kita repot-repot bagaimana membuatnya? Manfaatkan hal tersebut. Ya. Dan Allah menolong hambanya orang yang beriman. Ya. Yang nomor dua baru manfaat ilmu din ini apabila ilmu din itu diri eh, apabila ilmu dunia itu diridhai oleh Allah Taala sebagai sarana berkembangnya dakwah. Nah, karena eh, karena ada ilmu dunia yang merusak, bukan virus merusak? Ilmu mencuri juga merusak, penipuan juga bisa merusak juga juga adalah ilmu. Nah baru dua ini dikatakan oleh para ulama sunnah ilmu itu akan bermanfaat untuk kaum muslimin. Itu pun tergantung dengan orang yang memiliki ilmu tersebut. Demikian juga dalam satu urusan din apa katanya? Inna atqaq inna eh, Rasulullah SAW bersabda Inna wa alamukum billahi ana Sesungguhnya paling takwa, eh, orang yang paling takwa di antara kalian ini urusan ibadah, urusan din. Wa a'lamukum billahi dan orang yang paling mengerti tentang Allah Ta'ala, anak saya. Siapa itu maksudnya? Rasulullah SAW. Membedakan. Kalau urusan dunia silahkan saya kita. Dan dia tidak cemburu. Tidak mengambil dari orang-orang kafir. Bahkan juga dia memanfaatkan. Ketika ada orang Yahudi, dia musuhnya, dia tidak tahu jalan orang Yahudi. Aku kasih duit, antarkan saya ke Medina. Subhanallah. Sebagai pelayan ini duit, antarkan saya. Ketika juga yaitu merawat ketika orang Yahudi, orang kafir dia tahu tentang bagaimana percaya tanam yaitu kurma. Beliau mengangkat jabat ini kurma kamu garap, aku kasih duit. Ya. Tidak harus beliau tahu dalam masalah urusan itu. Karena apabila berlebih-lebihan orang memahami urusan dunia akan dilupakan ilmu dinnya. Padahal ilmu din ini bekal kita untuk di akhirat nanti. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah menjumpai orang menghitung-hitung hartanya. Hada mali, mali, mali. Ini duit saya, ini duit saya, ini duit saya. Apa katanya? Ma min malin illa ma akala fa'afna. Sebetulnya manusia itu tidak punya harta kecuali yang sudah dimakan itu yang miliknya. Kita masak 5 kilo yang masuk dalam perut kita hanya satu piring. Itu pun kalau sehat badannya. Tapi kalau gulanya naik nggak boleh satu piring. Dan penyakit ya Iwan semuanya itu urusannya bukan din, urusannya dunia. Cara tinggi bukan karena banyak sholat puasa itu ya kan darah tinggi kurangi daging lemak nih ya gula karena banyak sholat kan, bukan ya gula urusannya dunia ya. asam urat makanan urat ya kolesterol ginjal ya semuanya makanya Allah mengatakan kulu wasrobu balatus ribu makanlah dan minumlah dan jangan melampaui nah, batas. Subhanallah kalau kita makan sesuai dengan ketentuan dari sunnah sehat kita. Apa kata beliau kalau kamu makan satu sendok dua sendok cukup. Kalau kamu lebih daripada itu bagi perutmu itu tiga. Sulu suhuli ta'ami. Nah. Sepertiganya untuk makan. Wasulu suhuli syarabi. Sepertiganya untuk minum. Wasulu suhuli nafasi. Sepertiganya untuk pernafasan. Ibaratkan diesel. Tahu diesel kan? Jadi kalau ulinya terlalu banyak, maka uli silnya akan jebol. Kalau kurang sirkulasinya, yang dulu saya memperbagi, yaitu diesel sampai luka tangannya. Jadi kalau kebanyakan dia tidak mau. Kalau kurang mau. Tapi kalau dia ada udara, berapa kali ada batas, batas atas, batas ter, batas paling bawah. Maka bagaimana perut manusia yang tidak ada bengkelnya? Nah, begitu Rasulullah SAW mengatakan. Tapi kalau otak kita ini dua jam, tiga jam kasih ilmu masuk apa tidak? Masuk. Tapi kalau perut makan satu jam mati kita. Enggak percaya? Iya. Inilah keutamaan ilmu dia. Dibandingkan dengan ilmu perut. Bahkan beliau mengatakan, kamu mengatakan itu harta saya, harta saya, harta saya. Yang kamu makan itu baru milikmu, yang lain tidak. Wa malah bisa fa'ablah. Dan baju yang kamu pakai yang sudah usang itu milikmu. Adapun baju yang di almari belum tentu. Wa mata saddaqa fa'amda. Dan saddaqa yang kamu sudah keluarkan, maka itu baru milikmu. Yang lain belum tentu. Tidak tahu kita besok apa yang kita. Eh, itu hakikatnya du, dunia. Sekali lagi ini bukan berarti kita nanti pulang semuanya tidak kerja bukan begitu. Hmm, ya. Mengingatkan diri kita bagaimana meningkatkan untuk mencari ilmu agar ibadah kita ini diterima oleh Allah. Sehingga meninggal dunia betul-betul menjadi orang yang mukhlis, menjadi orang yang husnul khatimah dengan amal ibadahnya. Kemudian juga keutamaan ilmu, ya, keutamaan ilmu. Ilmu tin jelas banyak manfaatnya dan banyak keutamaannya. Karena mustahil Allah memerintahkan kita menuntut ilmu tidak ada manfaatnya. Maka di antara keutamaan ini yang pertama sumbernya wahyu ilahi. Bukan dari nalar, perasaan, impian, atau hasil musyawarah tidak. Ini keistimewaan kita mempelajari ilmu din. Makanya sholat maghrib mulai dulu mulai beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kita nantinya tet, tiga rakaat ya tiga rakaat. Tidak ada perubahan. Uh ini kita musimnya panas, tambah lah atau dikurang tidak. Ini kenikmatan ini. Jadi kita dibuatnya yaitu tetap dalam beribadah. Berbeda dengan urusan duniawi. Ya, perlu adanya perubahan, peningkatan karena itu penemuan manu, manusia. Maka Allah berfirman di dalam yaitu surat An-Najm 53 supaya tidak menuduh Rasulullah SAW bicara itu dengan pemikirannya, maka Allah berfirman, "Wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Bukanlah nabi itu mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsunya atau dengan kemauannya atau keinginannya, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukannya. Jadi beliau berbicara bukan dasarnya perasaan. Kalau urusan dunia, nah itu seperti tadi. Apa kata beliau? Apabila aku ini bicara dengan pendapat saya, urusan dunia, kalau kamu tahu itu tidak benar, jangan dikerjakan. Nah, tapi kalau aku ini bicara hatta tukum min Allah. Aku ini bicara dari Allah Ta'ala seperti akidah, ibadah, dan juga yang lainnya, maka ambillah. Karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seandainya Al-Quran ini itu sebagaimana tuduhannya orang kafir itu dongengannya beliau, perkataannya beliau tentu akan berantakan berselisih satu sama lain. Apalagi beliau diutus bukan dari kalangan orang yang punya berilmu sebelumnya. Beliau adalah ummi yang buta huruf. Bagaimana 23 tahun bicara masalah urusan tin tidak kontrak lalu itu dikatakan dongengan, dikatakan tuh perkataan beliau, maka ini adalah jelas-jelas tuduhan yang tidak berdalil. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, kenikmatan yang nomor dua di antaranya ilmu ini tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pengurangan, tidak pula mengalami penambahan karena wahyu Allah taala. Maka Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-zikr Al-Quran. Dikatakan Al-Quran zikrun untuk mengingatkan manusia. Karena manusia itu umumnya salah. Kullu bani adama khatta. Setiap anak Adam banyak salahnya dan memang betul. Wa khairul khatta'ina at tawabun Paling banyak orang bersalah adalah kembali dia merujuk kepada hukumnya Allah Ta'ala. Dan juga Allah berfirman. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kasira. Belumkah mereka itu memahami Al-Quran ini? Belumkah mereka berpikir dengan Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah Ta'ala, bukan kalam Allah Ta'ala, mesti mereka akan menjumpai perselisihan yang banyak seperti orang tarikat hmm, ya orang gerakan banyak perselisihannya dia orang ahli dia bisa bersatu dengan yang lain karena apa dari logika dari perasaan makanya falsafat itu pun beda Darwin mengatakan manusia dari kerak, tidak satu pun kita saksikan kerak melahirkan orang Aristoteles mengatakan dunia ini dari kabut. Ken mengatakan dari endapan air dari mana mereka bicara seperti itu? Tapi itu diajarkan, diujikan pula di perguruan tinggi yang tidak ada sanatnya. Bukan kalau tahu tapi diajarkan, nggak tahu apa sebabnya. Namun ilmu tin yang itu kebutuhan kita kaum muslimin. Banyak kaum muslimin tidak membela, mempelajarinya. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat Al-Quran bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun dan termasuk hadis pun masuk dalam hal ini. Masuk dalam ayat ini. Karena hadis adalah penafsir, penjelas daripada hal Makanya tidak ada di dunia ini ilmu yang dijaga oleh Allah Ta'ala kecuali dua. Ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Para ulama hafal rawi-rawinya. Bahkan orang yang sifatnya pembohong, orang yang dajjal, yang hafalannya lemah, yang lainnya ditulis dan hafal. Subhanallah. Menunjukkan kebenaran ayat Allah Ta'ala. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu, lahu Kita tidak menjumpai orang Nasrani yang hafal kitabnya. Yang bersatu di atas kitabnya tidak ada. Tapi Alhamdulillah kaum muslimin mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Mukjizat beliau yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah habis adalah Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya keutamaan ilmu yang dimaksudkan ilmu adalah ilmu din di sini ya. Mudah dihafal. Nah, mudah diamalkan pula dan juga mudah disampaikan. Lihat, Al-Quran itu yaitu bisa difahami oleh orang awam ya anak kecil sampai juga orang yang dewasa tinggi ya, karena memang Al-Quran diturunkan ke manusia berbeda dengan bicara-bicara orang falsafat kebatinan yang lain jauh beda jauh bahkan orang bicara sekian lamanya tidak bisa kita simpulkan karena memang dengan perasaan dia tapi Alhamdulillah kita mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Ta'ala diturunkan Al-Quran ini mudah difahami. Maka Allah mengatakan, eh, beliau mengatakan, Inna dina yusrun. Sunnah agama itu mudah. Mudah ditulisnya, mudah dihafal dan mudah diamalkan. <coughs> Wala yushatat dina ahadun illa halabau Tidak seorang pun yang ingin mempersulit agamanya melainkan akan dikalahkannya. Makanya kita beribadah tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi apa adanya kita kerjakan ya Sholat maghrib kenapa tiga rakaat? Ya memang itu perintahnya. Kenapa sholat subuh dua rakaat? Ya itu memang contohnya. Dan kita tidak disuruh menanya bagaimana, mengapa. Tetapi kita tidaknya sami'na wa ta'na. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya kenapa Allah berbuat. Itu haknya Allah Ta'ala. Tetapi kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ayo ikhwah. Azani azakumullah bahwasanya ilmu din ilmu Islam ini adalah penjelas semua urusan. Tidak ada penjelasan yang sempurna dalam urusan dunia kita, alam barzah kita, alam maksar nantinya dan alam di akhiratnya kecuali Islam. Bayangkan buang air itu dibahas oleh hadis. Peraturan dunia tidak ada yang bahas masalah buang air. Ya wanita yang haid, wanita yang nifas. Bagaimana hutang yang baik, bagaimana jual beli. Menunjukkan kafah menyeluruh apa menjadi kebutuhan hidup kita ada dalilnya. Alangkah nikmatnya apabila kita mempelajari Islam secara kafah, berbicara dapat pahala, duduk kita dapat pahala, bertemu dengan istri kita dapat pahala karena semuanya didasari dengan ilmu. Ya. Maka nah, Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Bagaimana pepergian ibadah, pepergian kita men mencari rezeki, berniat untuk menafkahi yaitu istri kita dan anak kita dari awal rumah kita sudah membaca bismillah tawakal Allah la haula wala billah ketika kita menjual tidak mengurangi timbangan karena ada hukumannya maka ini semuanya adalah tin. Ya. Meninggal dunia pada saat dia sedang menimbang, menimbang yang hak. Eh, meninggal dunia dalam keadaan Islam. Duduk, duduk dalam keadaan Islam. Tidur, tidak dalam keadaan Islam. Bukan dia mengatur kita bagaimana cara tidur? Ya. Banyak orang mencari tidur yang sehat. Tidur yang paling sehat adalah tidurnya Rasulullah. Banyak orang dia ya itu bukan kita melarang orang olahraga. Sholat itu adalah pergerakan anggota badan yang paling lengkap. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, faidahnya sholat sekian banyaknya. Kita sholat bukan berarti untuk olahraga bukan, tapi sholat itu sendiri menggerakkan semuanya badan kita. Nah ya. Maka Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madinah. Hari ini yaitu hari di Arafah. Pas hajinya beliau haji wada, hari itu adalah hari Jumat. Ada yang mengatakan demikian. Apa katanya? Akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agamamu ini. Tidak perlu ada penambahan, pengurangan atau perubahan karena yang ditambahi berarti tidak sempurna. Yang dikurang berarti juga tidak sempurna. Yang dirubah berarti tidak sempurna. Maka Islam tidak butuh tambahan dari pemikiran manusia. Hal ya. Al yawma akmaltu lakum dinakum hari ini yaitu hari di Arafah berkumpulnya kaum muslimin maka Allah menurunkan ayat al yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah aku sempurnakan agamamu wa atmamtu alaikum nikmati dan aku sempurnakan nikmatku ini untukmu wa raditu lakumul islam dan aku meridai kalian ini apabila beragama Islam. Al-Islam al-istislam. Menundukkan diri kepada Allah Ta'ala. Khuduk. Al-Islam adalah sebagaimana yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu Islam. Makanya harus kita pahami. Nah, inilah kesempurnaan di dalam Islam. Kita tidak perlu mendapatkan tambahan dari orang alibid. ah, Tidak perlu membayang falsafat ini falsafat ikrok. Bagaimana kalau kalamullah dicampur dengan orang kafir? Falsafat sholat, falsafat siang. Ya. Kebudayaan Islam, budaya itu otaknya manusia bagaimana dicampur dengan Islam. Budaya itu urusannya mana? Gimana budaya Islam? Syariat Islam, nah gitu loh. Sekarang banyak oh, budaya Islam mereka seolah-olah mendapatkan penemuan yang baru. Syariat Islam, syara Allah. Ya. Ini dinul Islam. Ya. Bagaimana ya falsafat ikra, falsafat siam, falsafat Ramadan. Kenapa falsafat dimasukkan? Tidak ada satupun kalimat falsafat dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang kita pahami. Ya, perlunya kita menuntut ilmu supaya kita tahu campur aduknya orang yang ingin memulas talbisul haqqa bil batil ini harus kita fahami dengan menuntut ilmu din itu sendiri. Kemudian juga ya ayyuhal fahazani wa asakumullah maka ilmu Islam ini adalah hujah, membantah tapi tidak bisa dibantah. Ya. Makanya ketika dakwah as-sunnah tampil, semuanya mereka merasa kehilangan jejak. Karena dakwah sunnah adalah dakwah wahyu dakwanya yang diambil dari Allah dan juga yaitu perkataan beliau yang mana beliau mengatakan fa inna astaqal hadisi belum paling baiknya bicara kita itu kalau bersumber dari kitab Allah banyak orang mempermasalahkan dengan kita Bapak pernah berkhutbah ya bahwasanya sholat di depan kuburan tidak boleh mana pak buktinya ini oh ini, ini dalilnya itu Kita ambil karya Salihin dia. Ya. Saya tidak bisa membaca. Baik, kita ambilkan terjemahnya. Ketika dibaca, oh kalau begitu Pak, masing-masing ada kuburannya, dilarang kita salat. Nah, Bapak memahami hadis ini bagaimana? Kita kembalikan. Hadis ini menjelaskan demikian dan ini bukan perkataan saya. Kalau toh saya bicara, itu saya menirukan. Kewajiban kita menyampaikan ayat Allah Ta'ala, menyampaikan katanya beliau. Diambilnya tidak dikembalikan sampai sekarang. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat. Tapi dia tidak datang lagi. Jadi paling baiknya kuan hujjah adalah Al-Quran. Sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika terdengar berita wafatnya Rasulullah SAW seolah-olah kehilangan jejak. Siapa yang mengatakan Rasulullah SAW meninggal dunia, aku akan penggal lehernya. Subhanallah. Maka ketika didata, dikatakan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Barang siapa yang beribadah kepada Rasulullah SAW ketahuilah dia telah meninggal dunia. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala maka Allah hayyun la yamut. Saat itu redah beliau. Itu upayakan kita membantah mereka dengan bukan dengan otak kita. Karena otak dilawan dengan otak nanti. Upayakan dengan dalil. Karena dalil tidak akan bisa dikalahkan dengan perasaan kita. Dari situlah orang ahli bid'ah banyak yang lari. Orang-orang yang sifatnya menggunakan logikanya, falsafatnya, dia pergi. Karena tidak bisa membantah. Makanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan al-Islam ya'lu wa la Ya. Senjata yang harus kita miliki ya ikhwah. Ilmu yang kuat setiap ada permasalahan sampaikan kalau Allah Ta'ala wa kala Nabi. Bagaimana mereka mau menangkap kita? Ini kalau Allah Ta'ala. Kalau kita bicara dengan yaitu logika kita, barangkali bisa dibantah logika, bisa dibantah dengan logika. Tapi kalau sudah dalil, kita harus sabitnya Wah, nah, kalau kita mengingkari menjadi kafir. Apa katanya Allah Ta'ala? Ma yujadilu fi ayatillahi illa kafaru. Tidaklah yang membantah ayat Allah melainkan orang kafir. Kalau tidak mau dikafirkan ya jangan dibantah ayat Allah Ta'ala. Dan paling baiknya peringatan kita kepada umat peringatan Al-Quran Allah mengatakan fadzakir bil Quran bukan di koran berita dunia internet tidak fadzakir bil Quran ini wa'id ingatkan mereka dengan Al-Quran bagi orang yang takut ancaman siksaan Allah Ta'ala. Rasulullah SAW berdakwah menghadapi orang Yahudi Nasrani bukan membacakan kitab Bible, Injil, yang lainnya. Bagaimana Kristologi, bagaimana dunia ini jadi ini. Ya, kalau Allah Ta'ala. Bakalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dakwahnya para sahabat. kalau Allah Ta'ala wa kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dakwahnya Imam Nawawi yang kitabnya kita warisi. Apa katanya? Qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Subhanallah. Dawanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dawanya Imam Ali Khatib, Imam Bukhari, Muslim. Tidak ada yang ditulis itu falsafat Ken bicara demikian. Tidak ada. Semuanya. Qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Itu imam-imam kita. Yang menjadi kita sebab kita bisa salat karena baca kitabnya Imam Bukhari. Bukan baca kitabnya mereka. Kenapa ini kitab-kitab yang mulia tidak menjadi satu yaitu bacaan kita untuk setiap harinya agar kita bertambah baik keislaman kita ini. Nah, kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam dimenangkan oleh Allah Taala membantah kaumnya yang kufur dengan apa? Bukan dengan nuklir, bukan dengan bom bunuh diri, bukan dengan yang lainnya, tapi dengan hujah, dengan ilmu. Subhanallah. Jadi ilmu yang senjata yang tidak membunuh nyawa orang, tetapi memberi kesempatan untuk berpikir. Makanya orang ahli bid'ah itu caranya menghindari dia. Kalau seandainya mereka mau studi dibanding. kita dengarkan dulu kenapa dalam urusan dunia mereka mau melihat ke sana kemari. Ya, mau maju dalam urusan dunianya, dalam masalah urusan din, mereka hanya kembali kepada tokoh-tokohnya. Inilah sebabnya kekalahan kaum muslimin wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi abana ketika mereka diseru mari kita kembali kepada kitabnya Allah taala oh bapak-bapak kami pejuang-pejuang kami nenek moyang kami sudah punya kitab sendiri ini satu kesalahan ya jadi kalau mereka mau kembali kepada ilmu ya Mau Maksud dibanding kita akan dengarkan ini kalau salah kita bantah dia. Bagus. Makanya dakwah ikhwan, dakwah ilmu ini perlu kita sebarkan di tengah umat. Karena il al ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya yang menyinari hati ya. Yang membuat kita untuk bisa sehat akal kita. Allah mengatakan wa ma yaqiluha ilal alimun Tidaklah orang yang faham yang berakal itu kecuali orang punya ilmu. Ya Allah mensifati orang yang uqala. Orang yang punya ilmu ulul albab adalah orang yang beriman, orang yang mengilmui ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumi. Itu surat Al-An'am ayat nomor 83. Dan itulah hujah kami katanya Allah Ta'ala. Yang mana kami berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghadapi kaumnya. Bayangkan kaum yang begitu jahat yang memiliki kekuatan yang lainnya. Allah membekali Nabi Ibrahim. Bukan dengan tulang baja, otot kawat. Kemudian dagingnya urunggu gitu. Anti peluru bukan. Dikasihnya ilmu. Subhanallah. Dan semua para anbiya menang dengan ilmunya. Karena yang memenangkan hanya Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah ramah. Bukan kami ya Nabi Muhammad ketika melempar orang kafir itu mati. Tetapi Allah yang melemparnya sekalipun dohirnya kalian. Bayangkan Nabi Musa AS menghadapi Fir'aun dibekali apa oleh Allah Ta'ala. Begitu jagonya orang kafir di dunia. Yang mengatakan berani mengatakan anak rabbukumul alasan Tuhan yang paling tinggi. Tapi rahmat Allah Ta'ala mengutusnya Nabi Musa dan juga Nabi Harun bukan dibekali racun, racunlah dia tidak. Tetapi idhab ila fir'auna innahu ah, subhanallah ilmu ikhwan. Ya, ilmu melunakkan jiwa membawa kita untuk berpikir. Pergilah kepada Fir'aun karena dia itu tohot dia itu curang, dia itu adalah menganggap dirinya dia Tuhan. Fakul hallaka ila tazakka. Suruh dulu. Ya. Bukan disuruh oleh Allah Ta'ala, hey, Nabi Musa, bunuh dia, aku akan menangkan kamu. Tidak. Ini menunjukkan Islam adalah agama yang rahmat. Agama yang mengajak manusia untuk berfikir yang sehat. Supaya dia mengenang tentang fitrah yang Allah berikan fitrah kepadanya. Fakul halaka ila antazaka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha. Itu ayat Al-Quran. Itu cara menghadapi pemimpin yang dolim, yang kafir seperti itu. Dan juga disebutkan di dalam surat Toha fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yasa. Maka hei Nabi Musa, Nabi Harun, bicara kamu yang lembut kepada Fir'aun itu. Orang yang berani mengatakan saya ini Tuhan yang paling tinggi. Tapi bagaimana menghadapi orang yang puncaknya kafir itu? Apa katanya? Allah Ta'ala menasihati. Hei, eh, Nabi Musa. Fakula lahu kaulan layina. Maka bicara dengan bicara yang lembut. Kalau ini diterapkan ya alangkah indahnya hidup ini. Tapi apabila perintah Allah Ta'ala menjadi sebab baiknya umat negeri itu diabaikan, ya tunggu kehancuran. Kalau orang sudah tidak mau yang hak ya dipalingkan kepada yang batil. Falam mazahu, mazahallahu kulubahum. Nah. Al jaza min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan perbuatan manusia. Kalau mereka sudah berpaling dibalikkan oleh Allah taala. Nah, ini pentingnya kita ya mana menuntut ilmu. Apa kata Allah taala? Narfa'u darajatin man nasha'u. Maka sungguh kami akan mengangkat atau meninggikan derajat orang-orang yang kami kehendaki dan Allah tidak mengangkat derajat manusia ini kecuali dengan ilmu dan iman. Sebagaimana tadi dijelaskan ayatnya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Tidak yarfa'illahuna yarfa'illahu alladziina orang yang banyak hartanya tidak. Tapi amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Maka ini yang harus kita fahami. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabbmu itu adalah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Demikian juga ya ikhwah, Din Islam senjata utama untuk melawan semua musuh. Nah, ya, Nabi Nuh alaihissalam melawan musuh dengan wahyu Allah taala. Nabi Ibrahim melawan musuh dengan wahyu Allah taala, Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerang musuh dengan firman Allah dengan wahyu karena Allah yang mengalahkan musuh Allah yang membuat orang kafir Allah yang menjelaskan kita hancurnya orang kafir itu dengan cara apa sejarah perjuangan para anbiya perlu kita pahami karena Allah menyuruh kita untuk mencontoh Nabi. Bukankah Allah mengatakan lakukan kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagimu hai kaum muslimin uswah yang hasanah. Hasanah itu sebabku barakah yang paling baik. Nah. Tentunya untuk yaitu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya untuk yang beriman kepada Allah taala dan berharap pahalanya di akhiratnya nanti. Ada orang yang meninggi-ninggikan tokoh-tokohnya. Pernah kita dialog yaitu di Pamekasan sana. Baik. Baik Bapak yaitu menganggap pimpinannya berhasil dalam berdakwah. Saya tanya, siapakah yang berhasil dalam dakwahnya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah orang yang Bapak sebut? Diam dia. Saya ulang lagi, siapakah yang lebih berhasil di dalam berdakwah di dunia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah orang selain daripada beliau? Besoknya lagi tidak datang, tidak dicatat, tidak didatang. Kalau yang mengatakan Rasulullah SAW baik, kenapa kita harus menanjalkan selain beliau? Yang mana Rasulullah SAW maksum. Dijaga oleh Allah Ta'ala dari kesalahan dalam urusan din. Walaupun lupa, tapi lupa urusan manusianya. Din tidak boleh lupa beliau. Karena beliau telah dijaga oleh Allah Ta'ala dari kesalahan. Dan kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat kita kepada beliau harus kita wujudkan bahwa beliau itu adalah panutan kita. Beliau berhasil dalam berdakwah. Kenapa kita harus membesar-besarkan orang selain beliau? Adakah dalilnya kita besarkan selain Rasulullah SAW? Tidak ada. Bukan kita meremehkan orang berdakwah tidak. Tapi hulu melampaui batas kepada seseorang itu adalah menjadi sebab hancurnya kaum muslimin. Orang ahli kitab dua macam hulunya. Berlebih-lebihan memuji nabinya sehingga dituhankan siapa itu? Yaitu orang Nasrani yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Ada lagi berlebih-lebihan membenci para nabinya siapa itu? Orang Yahudi sehingga dibunuh Nabi Zakaria alaihissalam maunya dibunuh Nabi Isa Allah mengangkatnya maunya dibunuhnya Rasulullah SAW Allah menyelamatkannya maka orang mukmin bukan orang Yahudi yang benci pada ulamanya orang mukmin bukan seperti orang Nasrani yang mengkultuskan pimpin pimpinannya tapi ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang menengah wasat memuliakan nabinya tapi bukan menjadikan Tuhan nabinya dimuliakan ditaati ya dan perintahnya dikerjakan larangnya ditinggalkan maka inilah keutamaan bagi orang yang sifatnya memiliki ilmu din makanya tidak ada yang bisa membantah ulama sunnah dan membantah ulama sunnah membantah ayat Al-Quran membantah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian juga ikhwan, keutamaan ilmu itu dengan ilmu daging buruan itu bisa halal. Nah, daging buruan, orang berburu hijau yang lainnya dia memiliki yaitu anjing. Anjing itu harus berilmu dulu dia. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahmatullah di dalam tafsirnya yaitu Lataif tafsir. Apa katanya Allah Taala? Yas'alunaka madza ukhilla lahum. Maka orang menanya kepadamu ya Nabi. Perkara yang dihalalkan itu apa saja? Kul ukhilla lakumut tayyibat. Katakan bahwasanya yang halal untukmu adalah hal-hal yang baik. Halalan tayyibah. Wa ma'allamtum minal jawar. Di sini Allah mengatakan wa ma'allamtum ilmu. Dan apa yang kamu ajari anjing-anjingmu itu untuk berburu tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Yang mana kamu mengajari yaitu anjingmu itu untuk berburu Fakulu mimma amsakna alaikum. Maka makanlah apa yang ditangkap oleh anjing untuk dirimu itu, untukmu. Wa ismallahi alaihi dan sebutlah nama Allah. Wattaqullah dan takwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Innallaha sari'ul hisab. Karena Allah itu cepat menghisab atau menghitung amal hambanya. Jadi kehalalan binatang buruan hubungannya dengan ilmu pula menunjukkan keutamaan ilmu tin itu sendiri. Selanjutnya pula, ilmu tin pasti bermanfaat. Nah, ilmu tin pasti bermanfaat. Oh iya, tadi ada yang sifatnya belum saya baca, coba ya itu di halaman 13, ini fatwa dari Sayyid bin Saimin rahimahullah taala untuk memantapkan lagi karena kita hal-hal seperti ini kembali merujuk kepada para ulama hadis, para ulama sunnah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala berkata, walaupun demikian maknanya kami tidak mengingkari ilmu duniawi yang ada faedahnya. Ya. Akan tetapi pengetahuan duniawi ini berfaedah bila memenuhi dua kriteria, dua sifat. Pertama, jika ilmu itu merupakan penunjang ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Jadi ilmu dunia yang menjadi penunjang kita bermanfaat. Kita makanya jauh dari masjid. Perlu adanya sepeda motor, Ya. Maka tidak mungkin kita datang di masjid dengan jauhnya itu sedangkan kita punya sepeda motor, Maka membeli sepeda motor adalah wajib karena itu sebagai sarana untuk pelengkap urusan yang wajib itu sendiri. Ini satu contoh. Yang kedua, bila pengetahuan dunia itu membantu dan menolong agama Allah Ta'ala, dan dapat diambil manfaatnya oleh orang yang beriman. Bila memenuhi dua perkara ini, maka ilmu itu baik dan bermanfaat. Adapun sebagian ulama yang mengatakan bahwa mempelajari ilmu keduniaan itu fardu kifayah, maknanya harus ada sebagian kaum muslimin. yang fardu kifayah yutlabu fi'luhu, kalau fardu ain yutlabu ainuhu. Fardu kifayah itu maknanya harus ada kaum muslimin seperti adan fardu kifayah. Harus ada yang ada. Seperti yaitu salat jenazah dia harus ada yang salat. Kalau sudah ada sebagian telah gugur itu namanya fardu kifayah. Apa kata beliau? Maksudnya harus ada sebagian orang Islam yang belajarnya Pendapat ini masih diperselisihkan oleh para ulama sunnah. Artinya mereka belum sepakat bahwa Hal itu adalah fardu kifayah. Silakan baca kitab kitab bela ilmi oleh Syekh Ibn Saimin rahimahullah ta'ala. Kesimpulannya apa kata beliau? Ilmu yang mulia dan terpuji, demikian juga penuntut atau pelajarnya adalah ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Adapun ilmu selainnya adalah sarana, ya, penunjang jika menunjang terwujudnya kebaikan, maka pengetahuan itu pun baik. Jika menuju kepada yang jelek, maka itu pun adalah jel jelek. Jika tidak mendukung kebaikan atau kejelekan, maka itu adalah sia-sia dan menghabiskan waktu tanpa berfaedah. Contoh apa ilmu duniawi yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Hanya sia-sia. Hmm, ada orang kalau begini mengasah otak katanya. Eh? Tapi s itu kabel sekap ini mencerdaskan. Nah, bagaimana orang diputar dengan kayu? Lah kan dapat pahala berapa dia? Berapa banyak orang yang menghabiskan waktunya seperti itu? Para ulama sunnah mengatakan seandainya waktunya orang maksiat itu bisa aku beli, aku akan beli. Melihat faedahnya. Melihat Allah bersumpah setiap waktu. Tidak ada waktu yang tidak disubah Allah Ta'ala. Allah mengatakan, was, yaitu, wasubhi idha tanafas. Demi waktu subuh ketika menyingsing. Wal fajri demi waktu fajar. Wal demi waktu duha. Wan nahari idha tajara demi waktu siang sudah terang benerang wal laili yaksa demi wal, malam yang gelap gulita wal asri demi waktu semua semuanya disumpah agar manusia bisa memanfaatkan waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kafir naudzubillah min dzalik waktu itu untuk maksiat, waktu itu untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Iya dan bilang dari. Nah, kita lanjutkan di situ. Nomor 9 yaitu halaman dari 18 tadi. Ilmu din tidak sulit untuk membawanya. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Ibn Sayyid rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Ilmu. Kenapa ilmu din ini tidak perlu gudang? Ya, sehingga kita harus menyewa, harus ada kontainernya atau yang lainnya. Jadi tempatnya di sini. Ya disimpan di hati dan di akal. Nah, di mana saja orang memiliki ilmu din dibawa ilmu itu. Ketika mau buang air ilmu itu ya, kaki mana kamu masuk, apa yang kamu baca, kaki apa yang kamu keluarkan dulu, apa yang kamu baca. Ketika masuk ke masjid ilmu itu yang membimbing kita. Nah, sebagaimana perkataan para ulama, ala ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya. Mananya sebelum kita beramal, maka harus cari ilmu dulu. Maka harus mengetahui dulu. Ketika kita mau berkumpul dengan istri, apa yang kita baca? Ya. Ketika keluar kita dari rumah, apa yang kita baca? Ketika kita menanjak, yaitu kendaraan itu tinggi, kita membaca Allah Akbar atau Allah. Semuanya butuh ilmu. Nah, dengan memperbanyak kita mempelajari ilmu din ini akan terpenuhi. Menjadi orang yang sifatnya insya Allah masuk dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu fis silmi taraf. Kemudian berikutnya Yulfa bertambahnya ilmu din, bertambah baiknya ahlinya. Berbeda pula dengan banyaknya ilmu duniawi belum tentu baik orangnya. Belum tentu, bukan berarti meniatakan belum tentu. Tapi kalau bertambah ilmu din, bertambah baiknya. Makanya Allah Ta'ala tidak menyuruh para anbiya untuk minta tambahan-tambahan, kecuali tambahan apa? tambahan ilmu. Allah mengatakan wakul rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahlah aku ini ilmu. Dan juga doa yang kita baca pagi dan sore apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqab ya, kalau doa saja nggak dicari tidak dapat. Ya Allah, aku minta rezeki kita tidak mau masuk pabrik. Yang tidak bekerja dari mana? Allah tidak menurunkan nasi di atas langit, makanlah tidak. Tapi hendaknya berusaha. Maka ketika kita berdoa, Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Paling manfaatnya ilmu adalah tin. Maka berapa jam, berapa menit kita membuka Al-Quran ini. Dan berapa kita bisa bertemu dengan yaitu para asatid yang menyampaikan ilmu. Ini pentingnya kita. Tidak cukup berdoa. Rasulullah SAW berdoa namun juga berusaha. Makanya beliau mengatakan al-ilmu bid tahallum. Ilmu itu hanya bisa dipelajari. Ilmu itu diperoleh hanya bisa dipelajari. Tidak bisa kita mencuri ilmunya orang. Ilmu ini Bohong dia ilmu ini <laughs> Katanya ilmu ini dari mana dia ilmu ini? Ala ilmu bid tahallum. Ya. Jadi din ilmu din diperoleh dengan belajar. Nah, dengan ilmu duniawi bisa juga orang membeli jasa. Ya, dengan ini saya masuk pabrik dengan ijazah palsu. Tapi ilmu tidak bisa dibeli dengan ijazah. Karena ilmu din tidak dijual. Tidak bisa dipinjam, tidak bisa dihutang, tidak bisa diberikan orang. Al-ilmu ta'allum. Ilmu itu harus dipelajari. Orang meninggal dunia, anaknya miskin bisa kaya raya seketika dia dengan orang tuanya meninggal dunia karena punya apa? Harta yang banyak. Tapi anaknya dia bodoh tidak tahu din, ayahnya dia orang yang alim meninggal dunia tidak bisa mengambil ilmunya. Ini menunjukkan keutamaan dan kelebihan ilmu din dibandingkan urusan duniawi. Ya. nama ma'al ilmu bitta'alum. Rasulullah saw mendapatkan wahyu yang pertama dari malaikat Jibril atas perintah Allah taala, ilmu dulu, ikrab bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika dibacakan malaikat Jibril kata Nabi, "Ma'ana bi qari'in." Malaikat Jibril, "Aku tidak bisa membaca." Saya bukan anak pembaca Disuruh lagi ikra bismillahirrahmanirrahim. Jawabnya, mana biqari saya nggak bisa membaca. Akhirnya apa? Ayo, ayo kita belajar. Ikra, suruh baca. Ikra bismillahirrahmanirrahim. Sampai beli hafal Quran. Sampai bisa mengamalkan itu menunjukkan al-ilmu bitta'allum. Jadi tidak ada alasan kita saya tidak bisa bahasa Arab. Bahasa Inggris mengerti, bahasa Arab tidak tahu. Nah, kita itu berdoa salah bahasa Inggris atau bahasa Arab. Berkali-kali kita salah dia tahu bahasa artinya kan gimana. Kita salah itu berdoa mohon kepada Allah bagaimana kita mohon tidak tahu artinya. Makanya Ibnu Ibnu Tayyum mengatakan tidaklah sempurna agama seseorang melainkan apabila dia pandai bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa apa? Arab. Hadis Rasulullah SAW dengan bahasa Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab dia. Menyampaikan dengan bahasa Arab. Tapi kita lain lagi. Sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika diberi kekuasaan oleh Allah Ta'ala selama 10 tahun lebih, maka negara-negara kafir itu dia bisa berbahasa Arab. Jazair dan juga yang lainnya. Nah, tapi sekarang Lemes orang ini bicara bahasa Arab. Bukan berarti tidak boleh bahasa Inggris gitu. Bukan begitu. Tapi ini kalau orang dia faham anak kita bisa bahasa Arab akan mudah dengan baca Al-Quran. Dan mudah untuk memahami. Kalau sudah mudah untuk memahami, mudah untuk mengamal, mengamalkannya. Jadi bukan berarti kita dilarang belajar bahasa Jepang, bahasa Inggris bukan. Tapi kenapa kita tidak kita belajar bahasa Arab? yang penunjang untuk memahami ilmu din. Makanya dulu kita lihat Imam Syafi'i hafal Quran umur berapa? tujuh tahun. Hafal Muwatta Imam Malik umur sepuluh tahun. Seandainya kecilnya Imam Syafi'i itu diajari bahasa Inggris, nggak tahu, nggak bisa hafal Quran dia. Ya, inilah teledor bahasa Jawanya itu yaitu kurang giatnya kita bagaimana mendidik anak kita dan bagaimana membekali anak kita ilmu din terutama pada zaman sekarang sangat penting anak itu untuk diarahkan kepada ilmu din ya. karena hanya ilmu din itu yang mematok kita yang bisa mengingatkan kita ini yang halal ini yang haram ya. berbeda dengan orang kafir Allah mensifat orang kafir bagikan binatang karena tidak mengenal halal dan haram yang penting awal nafsunya. Mau ya mau. Allah mengatakan, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswallahu." Surat Muhammad itu insyaallah. Orang kafir itu, ini Allah mensifati. Orang kafir itu dia yatamatta'una, bersenang-senang. Wa ya'kuluna dan mereka makan kama ta'kulul an'amu maka tidak ada bedanya yaitu dengan bina binatang. Binatang itu kalau melihat ini senang jadi makan dia. Tambah tahu itu halal atau haram. Ya. Tambah ini miliknya siapa. Tapi binatang ini kalau dia tahu lah seperti itu masih ringan dibandingkan dengan manusia punya akal ditunjang dengan hawa nafsunya tidak ada tinnya. Makanya Allah mengatakan ula kal an'am balhumadah. Mereka itu bagikan binatang bahkan lebih jijik, lebih keji daripada binatang. Karena tidak ada kambing yang mau berbuat jadi hotel. Pergi membawa petinya yang lain. Tidak, baru-baru yang beruberan di situ. Dia kejar-kejar di tempat itu saja dia. Binatang dia makan hanya di sini tempatnya dia. Setelah selesai dia pergi. Tapi manusia yang punya akal dengan hawa nafsunya naudzubillah min mentalik. Kalau tidak dibimbing yaitu dengan ilmu tin kehancurannya lebih jahat. Ya, bahaya yang lebih jahat. Makanya Allah mengatakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka Allah memasukkan dalam hati manusia dua perkara, fujur wa taqwa. Keinginan jahat, keinginan baik. Tapi Allah mengatakan qad aflahaman zakah. Beruntung orang yang mau membersihkan jiwanya. Dengan apa kita membersihkan jiwa? Dengan ilmu tin dengan mengamalkannya, dengan mendakwakannya dan bersabar di atas tiga perkara ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim al jawzi rahimahullah taala. Baik selanjutnya ilmu bagikan hujan. Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya ilmu, ilmu din itu dia bagikan hujan yang turun dari langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu din ini, bagikan hujan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Hujan menjadi sebab sehatnya apa, Pak? Badan. Ilmu menjadi sebab sehatnya apa? Hah? Hati. Nah, Jadi hujan yang dari langit, dia turun menumbuhkan tanaman, kebutuhan untuk kesehatan badan kita. Maka ilmu juga dari atas. Dari Allah Ta'ala. Diturunkan lewat malaikat Jibril, disampaikan kepada nabinya. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, para sahabat menyampaikan kepada kita. Maka ini menjadi sebab hidupnya kita. Apa kata beliau? Masalu ma ba'asaniyallahu bihi minal huda wal ilmi perumpamaan apa yang diutus oleh Allah Ta'ala kepadaku yaitu minal huda wal ilmi berupa petunjuk dan ilmu ini apa kata beliau kama salil ghaisil kasir seperti hujan yang deras asaba ardan yang menimpa kepada tanah tanah itu ada tiga macam diantaranya di sini Fakana minha nakiyatun. Dan ada tanah itu yang subur. Yang gampang menerima air. Yang kembur dia. Qabilatil ma yang bisa menerima air, meresap air. Fa'anbatatil kala'a. Wal usbal kasira sehingga tumbuh rumputan-rumputan dan juga yaitu pohon-pohon yang banyak. Nah. Jadi manfaatnya apa? manfaatnya hujan apabila menimpa kepada tanah yang subur. Manfaatnya ilmu ikhwan, ya kalau hati itu terbuka, hati yang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, maka ilmu itu akan diterimanya. Makanya Allah mensifati orang mukmin itu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zahdatuhum imana. Innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum Orang mukmin itu apabila disebut ancaman-ancaman Allah gemetar hatinya, merasa takut siksaan Allah taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat Allah bertambah imannya bukan bertambah lari. Tetapi orang kafir lain walladzina kafaru wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an wal fihi la'allakum taghlibun. Apa katanya orang kafir? Jangan kamu dengarkan Al-Qur'an itu. Buatlah kartu supaya kamu menang. Nah, makanya Allah mensifati orang kafir lain dengan mensifati orang mukmin. Orang kafir itu aan aandar tahum amlam tundirhum la yu'minun dikasih nasihat dan tidak masuk ke karen keluar kiri dia. Tidak ada manfaatnya. Maka hati manusia yang sifatnya subur dia ketika ada ilmu dia merasa senang merasa mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Ta'ala diterima ilmu itu dan diamalkannya sebagaimana hatinya para sahabat yang diberi karunia oleh Allah Ta'ala untuk menerima din itu. Dan orang munafik bagaimana? Orang munafik yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawaiki kadarima. Makanya ada surat munafikun, ada surat kafirun, ada surat al-mu'minun. Ya. Jadi ilmu diumpamakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi sebab hidupnya hati. Sebagaimana yaitu hujan yang deras kita butuh air untuk kesehatan badan kita semuanya. Demikian juga beliau mengatakan fadlul alimi 'alal 'abidi Fadlil qamari 'ala sairil Kibi. Keutamaan orang punya ilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah masih banyak keutamaan orang ilmu bagikan bulan yang menghilang yang menutup cahayanya semuanya bin bintang. Ketika ada orang yang membunuh 99 dia mau bertobat datang kepada orang ahli ibadah. Ada orang membunuh 99 bisakah diterima tobatnya? Tidak diterima. Kenapa orang ahli ibadah mungkin merasa dirinya orang yang ahli ibadah? Bagaimana orang sampai membunuh 8, 9, eh, eh, dia akhirnya dipenggal lagi. Jadi jangkep 100 ya. Eh, maknanya lengkap 100 bukan 100 kalimat tayyibah. Dan 100 membunuh orang. Datang kepada orang yang alim subhanallah. <clears throat> Apa katanya orang alim baik kalau kamu ingin bertobat betul ya karena orang alim punya dalil. Selagi orang itu belum sekat maut diterima tobatnya. Selagi belum terbit matahari itu dari arah tenggelamnya diterima tobatnya. Baik kalian tobat akan diterima dengan syarat pergilah kamu dari tempat pembunuhan itu ke tempat negeri yang aman. Dilaksanakan. Nah, ya. Tidak dibunuh orang alim ini. Karena orang itu butuh nasihat. Bagaimana dibuat putus asa? Butuh nasihat ketika dia dilaksanakan dengan baik hati. Ridho dia pindah dari tempat pembunuhan itu maka di tengah jalan meninggal dunia. Perebut malaikat rahmat dengan malaikat adab. Katanya malaikat rahmat ini kan sudah hijrah. Milik saya enggak ini belum sampai. Diutus oleh Allah Ta'ala utusan untuk mengukur jarak antara tempat yang dia tuju dari dan dari tempat yang ia berangkat. Ternyata lebih satu jengkal, lebih dekat dengan tempat yang dituju. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat rahmat untuk mengambilnya. Ini juga semuanya dasarnya dengan il ilmu. Baik ini karena dibatasi waktunya sekian. Enggak barangkali ada pertanyaan Pak, silakan. Kalau silakan, Pak. Saya mau tanya tentang bid'ah. Eh, iya. Karena ada pemikiran tentang bid'ah eh, dia jabarkan tentang tiga asal Nah, iya. Baik. jadi bid, eh, bid'ah itu kalau dari asal bahasanya adalah perkara yang baru. Allah mengatakan ma kuntu bid'am minar rusul. Dia mengatakan aku ini bukan utusan yang baru. Sebelumnya sudah ada utusan. Allah mengatakan badi samawati wal ar. Allah membuat langit dan bumi tidak ada semisal sebelumnya yang dibuat. Jadi Bid'ah itu perkara yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Ini makna secara umum ini termasuk bid'ah. Saya pun juga bid'ah. Karena apa? Sebelumnya saya tidak ada. Nah, nah bid'ah menurut bahasa ini tidaklah menjamin itu semuanya jelek. Dan tidak pula menjamin itu semuanya baik. Dan ini yang dikatakan oleh al-imam. Yaitu syafir rahimahullah ta'ala. Bid'ah itu dibagi menjadi dua. Hasanah wa sayyah dalam urusan du dunia. Namun beliau mengatakan manis tasana fakat syara'ah. Siapa yang membuat ibadah yang baru menganggap baik maka berarti dia telah membuat syariat baru. Menunjukkan dalam urusan tin beliau melarang adanya umat ini membuat tata cara yang baru. Maka bid'ah menurut syar'i yang Allah yang beliau katakan kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu adalah tersesat, maknanya berkenaan dengan akidah. Atau ibadah yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang dinamakan kullu bid'atin dolalah. Jadi semua keyakinan-keyakinan atau ibadah-ibadah yang sifatnya tidak dicontohkan oleh beliau adalah bid'ah dan itu adalah hadis man amila amalan laysa ali amruna ratun barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan dari kami ditolak. Baik. Sekarang kita bertakbir itu dengan kalimat apa? Allah Kalau kita ganti subhanallah, boleh apa tidak? Nih? Kenapa tidak perlu untuk subhanallah? Karena tidak ada contohnya. Ada orang mengatakan, kenapa Mulut Nabi dilarang? Kan itu kan tidak ada larangan. Nah, itu subhat mereka. Setiap orang mengamalkan bid'ah begitu dia. Ini kan tidak ada larangan tujuannya baik. Baik kalau tujuan baik kita mencuri, berjudi duitnya untuk bangun masjid, boleh apa tidak? Eh, boleh apa tidak? Tidak boleh karena dia mengatakan allaha tayyibun la yabbalu. Ilah tayyiban. Allah itu baik, tidak menerima amalan kecuali yang baik. Jadi tidak semuanya tujuan yang baik dikatakan baik. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Melihat orang menunggu mau datang imam. Sana pojok, sana membaca subhanallah seratus kali. Alhamdulillah seratus kali. Allah seratus kali. La ilallah seratus kali. Dia menanya, kalian itu apa yang kamu lakukan ini? Kenapa kamu tidak istighfar? Ini loh baju bio masih ada. Bejananya belum pecah. Para sahabatnya masih banyak. Kau itu ingin membuat fitnah. hmm? Atau bagaimana? Apa katanya? Ya Aba Abdurrahman. Ma'uritu illa khairan. Bahaya Abdurrahman, saya tidak berkeinginan kecuali ingin baik daripada dia nanti bicara. Kan baca subhanallah. Apa katanya beliau? Mamin eh, mamin muridin minal khairi lay eh, ayusibah. Tidaklah eh, ya. Kamin muridin minal khairi lay yusib lay yusibah. Berapa banyak orang yang berkeinginan baik tapi tidak baik. Jadi contohnya tadi kalau ada orang sholat, dia mari berapa rakaat? tiga rakaat. Kita tambah sepuluh rakaat. Baik? Tidak baik. Jawabannya apa? Karena tidak ada contohnya. Maka orang mengadakan maulid Nabi, cari contohnya. Mengadakan peringatan Isra Mi'raj, cari contohnya. Karena mereka bermaksud peringatan maulid Nabi itu mencari pahala atau main-main. Cari pahala. Bagaimana cari pahala dengan hawa nafsunya atau pemikiran sendiri? Nah, jadi ada orang ketika dia datang di kuburan minta-minta dia sholat sana. Eh jangan sholat di kuburan. Dia punya dalil. Afara'ita alladhi yanha abdan idha salah. Hmm, diplomatnya iblis seperti itu dia. Coba. Tahukah kamu ya ayat Allah? Tahukah kamu seorang ya itu tahukah kamu? Orang yang menghalangi hambanya untuk salah. Kami sholat dihalangi. Pada ayat itu maksudnya untuk orang kafir yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Gimana Rasulullah SAW sholat dihalangi oleh mereka? Nah begitu orang Alipita dia pinjam dalil, dianggapnya itu untuk membela mereka, tapi hakikatnya sebagaimana dikatakan oleh Ibn Taimiyah Al semua dalil yang dibuat oleh orang Alipita untuk membantah mereka, bukan sebagai dalil dukungan untuk mereka. Jadi bid'ah ada dua. Bid'ah urusan dunia, tergantung nanti. Kalau ini perkara yang bid'ah pada zaman dia tidak ada. Ini juga bid'ah. Tapi kalau ini dibuat untuk azam, dia untuk menyampaikan ilmu, bermanfaat. Kita pakai dengan dasar ayat huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menjadikan semua yang ada di bumi untukmu. Tapi kalau ini untuk disco, untuk nyanyian, untuk joget, ya tinggal penggunaan alat ini. Kalau digunakan untuk manfaat ma'at ta'il wajib bahwa wajib. Kalau imam itu suaranya dia kecil. Sedangkan makmum itu banyak sekali. Tidak mungkin kecuali dengan mikrofon wajib melaksanakan mikrofon. Menggunakan mikrofon karena sebagai penyambung suaranya imam. Kita jalan kaki, naik sepeda motor tidak wajib. Namun apabila kita sholat di masjid kita sebagai kaum pria wajib sholat di masjid dan mampu dengan sepeda motor maka membeli sepeda motor memakainya menuju ke masjid adalah hukumnya wajib. Ya. Nah, jadi urusan dunia tergantung dengan penggunaannya dan tergantung dengan barang itu sendiri. Maka apabila barang itu baik, halal dihalalkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, kemudian bermanfaat untuk din, nah boleh dikatakan itu bid'ah, sesuatu yang baru. Mereka beralasan juga dengan perkataan sahabat Umar radhiallahu anhu bahwasanya nikmatul bid'ah hati-hati. Alangkah nikmatnya perkara yang baru ini. Dibuat alasan mereka. Katanya sahabat Umar radhiallahu anhu salat tarawih 21 tidak benar. Dia mengatakan demikian ini karena banyaknya kaum muslimin yang asalnya sholat tarawih di masing-masing yang kecil dikumpulkan oleh beliau diambilnya yaitu imam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sebagai imam dia maka menjadi satu maka terlintas alangkah nikmatnya yang baru terwujud ini maknanya terwujud banyaknya kaum muslimin mau diatur oleh khalifah dalam satu masjid nah jadi bukan berarti sholat tarawihnya sahabat Umar radhiyallahu anhu itu baru tidak ada contohnya dari beliau tidak ada contohnya nama dikatakan seperti itu karena ini baru sekarang ini wujudnya seperti itu. Ya berkumpulnya kaum muslimin dalam satu imam, nah terlintas oleh beliau alangkah nikmatnya, alangkah baiknya yang baru terwujud ini maknanya terwujudnya berkumpulnya kaum muslimin dalam satu masjid ketika dia menjalankan sholat tarawih. Jadi kesimpulannya masalah urusan dunia ada bid'ah hasanah dan juga ada bid'ah yang saya Jadi perkara baru itu baik, ada juga yang jelek. Ya. Adapun untuk masalah urusan ibadah semuanya adalah kullu bid'atin dalalah Ya. Ada juga yang, mengatakan bahwa pembukuan Al-Quran itu hmm. apakah itu Baik, sudah. Sebetulnya Al-Quran itu sudah dibuka oleh beliau ketika beliau turun ayat dibaca dan ditulis di pelapak kurma. Cuma saat itu tidak ada offset, tidak ada fotokopi. Ya. Jadi ditulis di batu, di pelapak kurma. Bahkan juga beliau menyuruh La taktubu anni khaira hada. Jangan kamu menulis yang dari saya kecuali Al-Quran ini. Dilarangnya oleh beliau SAW untuk menulis hadisnya beliau supaya para sahabat menulis Al-Quran. Jadi waktu itu sudah ada. Jadi penulisan itu sudah ada. Cuma secara tartibnya kumpul jadi satunya. Itu baru terwujud pada zaman sahabat. Karena saat itu saat beliau itu satunya itu Al-Quran bagaimana dibukan menjadi satu kitab. Pada zaman sahabat Bakar, pada zaman sahabat Umar, pada zaman sahabat Utsman yang terakhir disatukan yaitu dalam satu tulisan Utsmani, ya, agar tidak terjadi perselisihan di antara kaum muslimin karena orang Islam berkembang ya karena Islam berkembang di sana kemari sehingga tidak terjadi perbedaan di dalam bacaan yang lainnya maka perlu dirapikan dan ini telah disepakati oleh semua para sahabat itu bukan perkara bid'ah taruhlah dikatakan dia bid'ah menurut bahasa mungkin namun sebelumnya sudah ditiru jadi beliau itu hafal dan juga menulisnya Para sahabatnya suruh menulis. Jadi hakikatnya nulis. Cuma kertasnya memang baru. Ya, sekarang kertas sekarang lain dengan kertas pada zaman sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ya, demikian juga tentang bacaan titik yang lainnya dulu tidak disebutnya. Namun dalam rangka untuk menjelaskan supaya orang tidak keliru dan ini bukan namanya bid'ah ini namanya masalihul mursalah untuk masalahnya umat sebab tidak salah dalam bacaan. Nah, ya. Jadi memang mereka beralasan dengan itu, tapi tidak benar. Karena itu namanya bid'ah itu perkara yang baru yang tidak ada contohnya. Dan ijma itu merupakan dalil yang nomor tiga dari kalangan para ulama sunnah untuk sebagai hukum. Al-Quran dan Sunnah kemudian ijma. Ijmanya di sini para sahabat tidak satu para sahabat yang protes dalam hal hal ini. Ya. Baik. Wallah Akhir-akhir kita sering menerima SMS yang berisi agar kita mengirimkan dukungan atau pendapat tertentu. Apa ini? Dukungan fatwa MUI tentang kesesatan Syiah. Memang betul. Harus didukung. Mensesat ini. Ya. Para ulama sunnah tidak ada yang mengatakan syiah itu mendapatkan betulnya, Mana sesat semuanya. Iya. Bagaimana apa sikap kita dengan apa ini penggalangan dukungan tertentu? Kita dukung. Kewajiban kita taat kepada wali amri. Dalam satu hadis alal mar'il muslim ya asam wat ta'atu ma lam yu'mar bi ma'siyatin wajib seorang muslim ya dia mentaati ma ahabba wa kariha dalam hal yang dia senang atau benci selagi tidak diperintahkan kepada perkara maksiat dan perlu kita mentaati walul amri dalam hal yang sifatnya tidak diperintahkan kita dalam urusan maksiat wa in umira bi maksiatin fala ta'atalah kalau diperintah kepada maksiat kita tidak boleh mentaatinya namun kita tidak boleh kodita menggulikannya tidak boleh tapi kita tidak mentaatinya. Namun tidak boleh kita keluar daripadanya. Jadi apabila itu, ya, hal itu perlu kita perlu mendukung. Dan tidak satu para ulama sunnah yang mengatakan Syiah itu termasuk kelompok yang benar tidak ada. Semuanya tersesat. Bagaimana menghina sahabat Abu Bakar? Nah, apa artinya man qatala tagutaini dakhalal jannah. Siapa yang membunuh melaknat dua tahu siapa itu Abu Bakar dan Umar, maka masuk surga sahabat yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi khalifah beliau bahkan ketika sakit beliau menyuruh sahabat Abu Bakar untuk menggantinya nah, Siddiq yang disebut di dalam Al-Quran dia mengatakan iktadu billadaini membakti ikutilah dua orang ini setelah aku meninggal dunia. Maka Syiah mentauhidkannya dan dicacinya Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana istri beliau dicacinya? Ummahatul mukminin jadi yang dijamin masuk dalam surga. Mereka hulu melampaui batas kepada sahabat Ali Radiyallahu anhu. Bagaimana dikatakan mereka ahli sunnah? Ya. Maka dikelompokkan oleh para ahli sunnah termasuk kelompok 72 golongan yang tersesat. Tidak ada khilaf dari kalangan mereka. Namun untuk menghukumi satu-satunya ada yang sifatnya syiat sudah kafir betul seperti kelompok Nusairiyah yang menganggap Ali radhiyallahu anhu sahabat Ali radhiyallahu anhu sebagai Tuhan. Ya, ah, ya Ali anta ilahuna. Bahaya Ali engkau dari Tuhan kami dibakar oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ya. Jadi didukung, ya, didukung. Selagi membawa kepada hal yang baik, maka kita hendaknya mendukungnya. Wallah a'lam Itu siangnya tidak tergolong artinya sudah siar berarti kita harus Ya jadi siapa walaupun walaupun sekecil apapun si tetap dia hulu melampaui batas kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dan punya kriteria sendiri Syiah. Katanya malaikat Jibril, dia melaknat malaikat Jibril seperti orang Yahudi. Orang Yahudi melaknatnya juga Jibril. Karena apa? Jibril ini mestinya wahyu itu diturunkan kepada Bani Israel, tapi kok ke Bani Is. Nah, maka itu orang saya juga begitu. Mestinya wahyu ini kepada sahabat ahli kok disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Jibril dituduh seperti itu? Bagaimana kita mau membiarkan, mau menganggap baik orang seperti itu? Malaikat Jibril adalah Allah mengatakan la ya'suna ma Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada malaikat yang maksiat kepada Allah taala. Semua malaikat melaksanakan perintah Allah taala lalu ditutup khianat. Wallah alam Demikian tanya kan? Ya. Tentang Berselisih pendapat. Makanya Syiah itu kan macam-macam. Ada yang sifatnya hanya ya ya ikut-ikutan orang awam tidak tahu. Makanya kita menghukum orang ahli bid'ah, bid'ah orang mengamalkan bid'ah dengan ahli bid'ah itu lain. Ada orang awam karena dia ingin beribadah, tidak ada yang menjadi panutan, tapi yang dipanut itu orang yang ahli bidah. Kita tidak mengatakan mereka ahlinya. Terus kalau umpamanya mereka kafir, kenapa boleh masuk menjadi apa? Nih? Boleh masuk? Nah, ya, e, kalau mereka kafir kan kita tidak tahu sampai di mana dia. Apakah yang masuk itu termasuk Nusairi atau tidak, gitu. Yang jelas menurut asal bahwasanya Allah mengatakan tidaklah orang itu boleh orang musyrik itu masuk di negeri ini setelah tahun ini. Namun kita menghukum istri fulan itu kafir karena kita tidak mengkafirkan semua orang Syiah. Karena ada yang kafir, yang karena Indonesia ini sudah jelas para ulama mengkafirkan. Dan dia sendiri keadaan pada zaman sekarang. Namun ada yang sifatnya itu tadi ikut-ikutan. Maka orang jadi tidak tahu Allah mengatakan Rabbana la tu'ahidna in nasina dan menghukumnya orang kita harus tahu tatap muka dan harus terpenuhi syarat dan juga hilang mawane atau penghalang-penghalangnya karena yaitu menghukumi perorangan lain dengan kita menghukumi sifat orang maka sifat seperti seperti itu bagaimana kita membela syiah cari tidak satu pun para ulama sunnah yang mengatakan syiah itu adalah sunnah dan cari ulama-ulama sunnah. Ibaratkan orang bengkel mobil ya. Menanya mobil ini mesinnya baik atau tidak. Jangan tanya ahli hadis. Keliru kita. Tanya orang yang muntir Lokomotif ini, mobil ini baru. Fas'alu ahla dzikri. Masalah urusan makanan yang enak bagaimana masakan. Tanya orang yang ahli masak. Nah itu. Fas'alu ahla dzikri. In kuntum la ta'lam. Wallahu Ya. Sejauh mana kita katakan orang itu jahil? Sementara sudah apa namanya? Kitab-kitab sudah tersebar Ya, ada orang jahil kadangkala dia masuk dalam di negara yang kafir ya. Dia tidak bisa keluar. Ya. Dia memahami din itu hanya sekedar yaitu tahu, yaitu mungkin sholat dia tahu, yang lainnya tidak tahu. Jadi memang yaitu al-urdu al-udru bil jahli udur karena kemudian ada kalau memang jahil secara total al jahil dan sifatnya murni tidak ada pada zaman sekarang karena sudah datang Islam tapi bagian orang yang tidak tahu bisa ya. jadi ada orang yang hidup dia memangnya yaitu di pegunungan atau di tempat yang lain ya mungkin dia tidak bisa keluar dia bisa bergabung bisa juga ya dia tidak tahu tapi kalau kita hidup di kalangan masyarakat secara umum, ya orang itu sholat, orang itu siam tidak bisa kita beralasan, oh, saya tidak tahu dalilnya orang sholat. Karena setiap saat dia mendengarkan a, ah, Nah, dan jadi ada perkara-perkara yang sifatnya diketahui oleh kaum muslimin secara umum, kewajiban-kewajiban pokoknya sekalipun mereka tidak atau belum baca kitab, seperti kewajiban sholat kewajiban puasa, maka telah menyebar seluruh dunia. Tetapi perkara-perkara yang pokok yang itu harus dibentuk dengan ilmu, maka orang yang tidak tahu dan belum tahu, maka Allah tidak menyamakan dengan orang yang sifatnya sudah tahu. Kul hal yastawi ladina ya'lamun waladina la, la ya'lamun. Wallahu a'lam bishawab. ya. Bagaimana trik-trik atau motivasi kita biar kita semangat terus menuntut ilmu di istiqomah sementara terutama kita yang berada di sini banyak sekali masyarakat tempat kita belajar dan kalau kita lihat kayaknya tidak ada uzur untuk kita tidak bisa belajar. Ya kita harus membagi waktu ya. Kita bisa tidur berapa jam? bisa bertemu dengan istri berapa jam dan sekarang ya, kita menuntut ilmu itu dimudahkan oleh Allah Taala ada kalanya dengan likok berjumpa seperti ini ada waktu kita memang bertatap muka dengan para masai di sini alhamdulillah para orang punya ilmu ada kita mintai waktu ya jadi kalau kita kerja bisa mengatur waktunya untuk urusan dunia bagaimana kita dia bisa mengatur waktu untuk urusan tim kita bayangkan minta liqa kita sepekan atau waktu liburan sepekan sekali atau dua kali diupayakan ikhtiar ha eh, walladzina jahatu fina subuh subulana dan orang bersungguh-sungguh Allah akan menunjukkan jalannya cuma semangat kita ini sudah ada apa belum Nah, kalau semangat dunia sudah berlebih-lebihan kita, insya Allah kan. Semangat urusan din ini yang perlu dibangkitkan gitu. Itu tadi orang hendaknya dia dikrul maut, bahwa kita mati bukan ini yang kita bawa nah gitu jadi upayakan kita bagaimana kita di negeri yang cukup baik ini ya tidak ada orang datang ke kuburan minta ke paranormal kesempatan yang baik dia datang dan Alhamdulillah insya Allah mereka senang ya dengan kita. Ada waktu kapan kita berkumpul. Dan berkiliran Rasulullah SAW itu ketika menyampaikan para sahabat. Giliran. Ada sahabat yang dia sedang sip kerja. Apa katanya beliau? Liyuballihi syahidul ghaibah. Farubba mubalagin. Hawa amanastani. Maka hendaknya yang hadir itu memberitahu. Titip ya ini nanti rekamkan termasuk menjelaskan maka hendaknya yang datang itu menyampaikan kepada yang tidak datang sekalipun yang disampaikan lebih tahu dan masalah urusan itu bergilir para sahabat dia bergilir hanya para sahabat ada yang sifatnya seperti sahabat Abu Bakar dalam karena sibuk memerangi orang murtad tidak sempat tahtis menyampaikan hati yang banyak berbeda dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dilaknat oleh orang Syiah karena beliau yang berkepentingan dengan ilmu. Nah, para sahabat dia. Ya, sekarang juga ada para ulama yang dia sibuk menulis kitab karena tidak ada tanggungan-tanggungan yang lain. Ada yang sifatnya sibuk untuk berdakwah dan juga yang lain. Kerja semuanya. Ya. Jadi bagaimana untuk di sini ya? Ya, bukan hanya untuk mencari urusan dunia. Insya Allah dunia sudah lebih daripada cukup. Insya Allah. Bagaimana gimana waktu kita? Kita minta. Insya Allah mereka akan senang. Dan Allah tidak mengangkat derajat seseorang kecuali dengan ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah yaj'al lahu min amrihi yusra. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan orang menuntut ilmu din. Ya, jadi upayakan sepekan kah atau sepekan dua kali atau waktu libur ya. Kita harus harus ada kesungguhan dari kita. Karena itu bekal kita. Kita tidak tahu din kecuali dengan ilmu. Makanya antum bedakan ketika menuntut ilmu din dengan beberapa tahun yang lalu tidak menuntut ilmu din. Kita rasakan sendiri. Kalau kita merasakan nikmatnya menuntut ilmu, kenapa kita tidak lanjutkan? Bertambah banyaknya ilmu, ya bertambah baiknya otak kita, bertambah tentramnya hidup kita. Sebagaimana dijelaskan tadi. Jadi upayakan kita ada waktu, ya. Para sahabat ya tidak kalau saya umur 40 tahun yang lainnya sudah pensiun urusan dunia. Jadi urusan dunia itu sisa-sisa dari urusan a. Karena Tapi kita lain. Cari ilmu din ini sisa-sisa dari urusan apa? Dunia kita. Terbalik kan. Mati tidak kita bawa tapi gitu ha, inilah. Tapi insya Allah lah kalau kita memang ada semangat yang baru ya. Bagaimana kita berikhtiar. Ikhris alama yanfa'uk berupayalah wala jizan dan jangan sampai kita putus asa. Jadi kita coba ya sekali sepekan atau dua kali nanti bagaimana nanti akan antum rasakan sendiri nikmatnya menuntut ilmu. Sampai sekarang banyak beberapa teman kita dari Batal yang diboyong keluarganya ingin dekat dengan yaitu mahat-mahat yang menyampaikan ilmu diboyong putrinya, putranya, istrinya yang lainnya. Karena apa? Ketika dia memahami, nah Ya. Memahami pentingnya din seperti itu terasa dia. Bukan dibujuk, dirayu, disihir orang-orang. Tidak. Tapi ilmu itu penuh manfaat ilmu al-ilmu nur. Nah, coba di situ ya. Nah, kita mumpung di tempat yang sangat mulia ini, bagaimana kita bisa mengambil manfaatnya orang yang menyampaikan ilmu dan juga beliau mengatakan man salaka tariqan yaltamisu ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jalan. Siapa yang keluar menuntut ilmu din, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju ke surga. Bayangkan kita sekarang didoakan oleh malaikat Allah maghfirlah wa Allah marhamhu. Ikan-ikan semuanya mendoakan, didoakan majelis ilmu yang didoakannya. Bukan majelis duniawi. Bukankah kita butuh didoakan oleh orang? Maka yang mendoakan kita adalah makhluk yang sifatnya tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa tindakan kita kepada kaum Syiah? Apakah eh, darahnya halal? Kita, uh... Eh, Kelas. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ya. Jadi kita menghadapi orang-orang ahli bid'ah. Selagi mereka tidak menyerang kita dengan fisik, kita serang mereka dengan yaitu membantai subhat-subhatnya. Karena termasuk memerangi orang munafik. Allah mengatakan, Ya ya Nabi, jahitil kuffar wal munafikina waqlud alaihim. Wa ma'wahum jahannam bisal masir. Wahai Nabi, perangi orang kafir. Ittifak para ulama sunnah, orang kafir kalau memerangi, wajib diperangi. Kalau tidak memerangi, tidak boleh kita perangi. Kita tidak wahai mereka. Kita boleh berbuat baik pada orang kafir. Selagi orang kafir itu tidak mengusir agama kita. Tidak pula yaitu mengusir diri kita. Allah mengatakan la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fit-tini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak menghalangi kamu untuk berbuat baik terhadap orang yang tidak mengusir agamamu, terhadap orang yang tidak juga mengusir dirimu dari negerimu untuk berbuat baik dan berbuat adil. Jadi kalau mereka menyerang kita secara fisik ya kita perang. Tapi jangan sampai nanti kalau si fulan memerangi saudara kita, lalu ada orang Syiah yang lain tidak merangi kita perang tidak boleh, itu namanya tidak adil. Pem, ini si pembunuh, maka ini yang dibunuh. Jangan ini pembunuh karena punya saudara lalu kita bunuh si fulan ini tidak boleh. Ya. Waman asa fa'alihah orang berbuat jahat, hukumannya yaitu kembali pada orang berbuat jahat. Jadi kita sekarang mendakwai bagaimana kaum muslimin ini kembali kepada sunnah dan kita sebarkan yaitu aibnya ya kejahatan Syiah ini sejak mulai dulu sampai sekarang ini biar orang awam bisa paham. Dan orang Syiah itu takia dia pembohong dia dia bagaimana bisa bertemu dia seperti kalah jengking tahu ya kalah jengking kalah jengking itu akrab bahasa syaratnya itu apa namanya? Eh? Iya dia gini dia memperlihatkan anunya dia ekornya. Kalau ada orang yang bisa disengat dia bangun. Kalau tidak dia sembunyi dia. Jadi dia bisa bertemu nanti dengan orang nama ya atau membawa ini macam-macam sebagai tertarik dia. Ya. Jadi takian ini merupakan bagian dari yaitu amalan-amalan yang wajib mereka laksanakan dan takian itu ada bohong dia. Dan itu adalah sifatnya orang mana Menarik. Jadi kita dakwai. Selagi mereka tidak menyerang kepada kita, kita dakwai. Ya, dan bagaimana umat jangan sampai tersesat oleh mereka. Namun kalau serangan fisik kita serang. Serangan fisik kita serang. Itu ya, wallah alam dan itu antum bisa lihat fatwanya para ulama sunnah menghadapi orang yang dalim memang orang berbuat dalim yang kita dalimi ya yang kita perlu kita hadapi adapun orang yang sifatnya dia tidak berbuat apa-apa kepada kita ya yang mana dia sebagai tetangga yang lainnya, maka kita punya hak tetangga. Ya. Namun apabila kita tahu bahwa dia, dia punya reaksi dan nyata bukan hanya dugaan, tapi kita punya bukti lah baru kita. Ya, memberikan tindakan-tindakan yang sifatnya itu secara sari dan kita perlu minta nasihat kepada para ulama sunnah. Karena kita bukan hanya sekedar bagaimana perang, ya, tapi bagaimana akibat daripada perang itu sendiri bagaimana akibat daripada pertempuran itu sendiri dan sebaiknya hal ini kita bisa yaitu minta nasihat dari kalangan orang yang punya il, ilmu wallah alam bismillah. ada lagi? Satu lagi ya boleh uh, tentang pemahaman iya. tentang bid'ah ya. Um, ini termasuk eh, golongan mana nih? Kira-kira yang perayaan Maulid, iya. sholat iya. tahlilan. Iya. Apakah termasuk ini bid'ah dolalah atau amalannya akan ditolak? Iya. Atau gabung. Jadi setiap bid'ah yang tersesat itu maka ditolak amal namanya dengan syarat kalau orang itu sudah mengerti dalilnya. Tapi kalau dia orang awam tidak tahu, ya dia mencari panutan orang. Ternyata yang didukai ini ulama sunnah tetapi dia orang ahli bid. Nah, maka amalannya insya Allah akan diterima. Karena orang itu tidak tahu. Seperti kita sholat, tidak tahu kiblat, tidak ada orang kita Iya ditanya mana kiblat. Ternyata kita yang yakin kiblat itu di sana. Ternyata kita selesai sholat baru diberitahu di kiblat. Sholat kita diterima karena kita sudah beristighfar. Ya. Namun apabila orang itu mengerti bisa memilih si fulan ini adalah orang yang yang tahu sunnah, si fulan ini orang yang libid'ah. Orang tersebut masih memilih orang yang libid'ah berarti dia tertolak amalnya. Tapi kalau dalam satu tempat dijumpainya satu orang, dia tidak ada kemampuan untuk ikhtiar yang lain. Dan dia niat untuk yaitu beramal salat tidak ada menjadi panutan. Kecuali dia mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalnya. Karena kemampuan mereka sampai di di situ. Tapi kalau orang tersebut orang ini punya ilmu, dia ribilat yang lainnya dia lalu masih memilih ini padahal dia mengerti bahwa inilah yang benar baru di situ tertolak amal Ah, nah, jadi sekarang Isra Miraj yang lainnya itu tergantung daripada masyarakat setempat itu sendiri. Kalau di tengah masyarakat memang orang tua awam tidak tahu agama dia yang menjadi panutan seperti itu ya semoga Allah Taala yaitu mengampuni dosa orang yang sifatnya tidak tahu kalau itu perbuatan yang yang jatrobana. yaitu apa tadi la tu'akhidna in nasina au akhtana wallahu cukup ini ya?